Kemarin kita membahas masalah hidayah. Jadi sebelum kita membahas hidayah, tadi apa yang dibaca oleh saya punya anak Umar itu Kesita tentang syair-syair Habib Abdullah bin Abi Haddad. Itu kalau orang membaca itu, istilahnya seperti kapan tuh Akhirnya Muhammad bin Hussein bin Anis menyampaikan tombo obate wong sing gundah atau obatnya orang sumpek itu di situ pamretmi Alladhi li ghairak la yusil kuan Walladhi kusim lak hasilun Dan terus nama Hidup ini Semua yang bukan jatahmu Tidak mungkin sampai ke kamu Dan semua jatah orang lain Juga tidak mungkin Jadi tidak mungkin bolak balik tidak mungkin jatahmu juga dikasihkan ke orang lain. Semua jatahmu tidak mungkin sampai ke orang lain. Dan semua istilahnya jatah orang lain sampai ke kamu. Tidak mungkin. Jadi kunci. Terus dikatakan, layak turhamuk magen dari aku. Jangan kamu sibukkan istilahnya. Kurang lebihnya nih artinya ya. Hati kamu ini tentang sesuatu yang kamu tidak mampu. Sekemampuan kamu aja. Ojo oh, aja mikir. Mikir boleh, tetapi ojo terlalu over dalam memikir. Over. Pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Semua. Misalnya begini, kadang orang itu berdagang, tengah-tengah berdagang tahu-tahu ada orang yang jikal Ngomongin ngono kan? Saya dijegal orang dalam perdagangan saya. Tahu-tahu istilahnya saya ngasih harga 10 ribu, orang jual harga 8 ribu. Akhirnya kan mati dong pasar saya yakin. Saya tidak dapat rezeki. Betul. Memang waktu itu bukan rezeki kamu. Kalau memang rezeki kamu, walaupun orang jual seribu, kamu sepuluh ribu, ya tetap nenggonmu. Tidak mungkin kemana-mana. Tidak mungkin ya. Secara hukum ekonomi, akalmu yang menunggu ya. Tapi kalau sudah misalnya itu akhirnya kita jadi benci sama orang yang menurunkan harga itu. Misui lu ngongkon dukun. Cari dukun piye carane nggo ngambleng kon <laughs> malah ini salah sirik ini gitu nih. Ini pun jelas ini. Jadi masalah ini Walah ya Tuhan mata bagianku. Lau walan wakif. Ucapan mengapa seandainya jikalau. Ini ucapan wong sing juga akal. Seandainya, alah wis seandainya kamu juga kebaca nyemplung tuh. Wis nyemplung ning kolam ndelalah orang dua kelambi. Seandainya saya tidak nyemplung tadi kan aku kurang orang teles dong. Oh, kebaca nyemplung gak seandainya. Jadi tidak kata ada kata-kata andai-andai itu tidak ada. Lau walam wahai tidak ada itu. Seandainya jikalau dan misalnya orang ini kan seringnya, ya Allah Seandainya saya mengapa? Ya. Ini ucapan dungo kaya ini, iki dungo sing ora waras. Ya Allah mengapa? kok mengapa Allah kok mengapa mengapa? Mengapa saya kok hidup di Solo Semanggi lah orang yang Jakarta yang bilang ya nek bisa. Ini ketentuannya. Mengapa wayah saya kok itu bukan ini? Lah ya. Gak bisa kan? Ya memang memang gue ini metu siapa bapak sing ngono. Barang gelek, mengapa kok saya ndak mancung kono mancung? Mengapa kono mancung ini ora pengen? Ngono terus ada apa ini? ini ucapan orang sing orang di atas. Mengapa? <laughs> Allah bantu nanti. Ini ucapan lalu seandainya <clears throat> ya Allah seandainya aku tidak hidup di Semanggi. Seandainya tolak sekitar mati seandainya Seandainya dulu saya, nah, seandainya saya mati tidak balagati hukum kan tengkan tenggorokan gini, harus seandainya jika jikalau saya mendapatkan ini ya Allah, saya baru mau sholat. <laughs> Karmu tuh. Jikalau saya mendapatkan hajat saya ya Allah, insya Allah saya akan berangkat haji. Padahal sedikit itu haji. Lalu ini jikalau, buat tantang buat gue, <laughs> rasik gitu. الذي لغيرك لا يصل إليك والذي بك حاصل لديك اشتغل berat pekerjakan diri kamu itu hanya untuk Allah dagang kamu karena Allah pekerjaan kamu karena Allah hidup kamu semua nafas kamu semualah kegiatan kamu ini kamu istilahnya kamu pautkan dengan Allah lillahi ta'ala nawa itu macul lillahi ta'ala insya Allah juga ganjaran macul karo misui tanggone maju usah Allah kono ngamil pe ngono modele dukune sapa lah akhirnya sego yang dipangan karena menungsa-menungsa ora berkah Jadi yang yang rin itu nih nandur orang dulu kalau nandur apa apa itu dengan doa dengan mau mau nanduri narani para kiai para ulama itu minta doa tolong didoakan supaya saya ini tanduran saya berkah supaya saya ini lah lu ini ngomong iya ini tak dongake tapi yo ya kayak orang jalan buat saya ndongake kowe apa kowe lunga ning gone wong-wong sing ora duwe sedekah ngono teko ning masjid bantuan masjid misalnya seperti itu datang ke pondok-pondok pesantren ya wong ngono sing apik karo wong tuamu ya aja miswi wong tuamu sing lha kok insyaallah makmur Nah, kalau sudah kita ini masing-masing itu tadi ada Rabbul Istahil birabbakal bilik. Jadi kerjakan apa kamu kepada Allah aja. Semua kerjaan kamu sama Allah itu mesti ada hasilnya. Tapi kerjaan sama manusia kadang hasil kadang orang Itu pun yang hasil ya Allah rasanya. Ini sama Allah tidak pernah kamu rugi orang mungkin. Jadi maklari Allah orang mungkin rugi. Ada kok maklari manusia kadang harus dipisui, kadang harus <laughs> sujud elek elek Tapi maknane Allah Subhanahu wa taala tidak pernah rugi walaupun memang ah, berat, tidak gampang maklar Allah ini. Tidak gampangnya apa? Kadang dia ngomong ini, dia ngomong ini, dia ngomong macam-macam dari manusia-manusia sing ora ini. Dari manusia-manusia yang lau walam wakaib ini, Manusia yang suka mengatakan seandainya jika lor dan ini mengapa ini nanti sok ini saya otaknya orang yang seperti itu hanya memikirkan dunia. Tapi kalau yang ini mikirkan akhirat. Kita kembali ke itu kunci aja. Nek kepingin urip beres. Ojo kagian lau walam kaif. Seandainya jika lo mengapa. Ini singgir mau. Ojo bisa-bisa ngomong gue. Lah ya seandainya wis mati ya wae seandainya. Wis percuma wis rampung kok seandainya. Sebelumnya jadi segala sesuatu itu dipikir dulu, segala sesuatu itu diambil dulu, baru dilakukan. Kalau sudah terjadi ya sudah, bismillah gendang tobat. Kenapa yang manusia uji urip kok. Masih ada peluang untuk tobat. Uh, uh, <clears throat> kemarin hidayah kembali kepada Mafahim. <clears throat> hidayah yang pemberian taufik itu adalah sifat Allah ya dikatakan inna kala tahdi man ahbabta ini Rasul SAW sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai wahai Muhammad Rasulullah tidak bisa memberi hidayah di sini maksudnya tidak bisa memberi taufik kepada orang-orang itu itu haknya Allah tetapi Rasulullah bisa memberi petunjuk ya Wa innaka la tahdi mustaqim dan sesungguhnya engkau Muhammad memberi hidayah menuju jalan yang lurus. Mana jelas? Hidayah kalau dipautkan Allah menjadi taufik, hidayah kalau dipautkan ke Rasul SAW menjadi petunjuk. Paham? Jadi jangan dicampur adukkan. Uh, Rasulullah pakai hidayah. Ayah. Iya hidayah Rasulullah petunjuk kowe kita kan gini, gue bisa pengajian, kamu bisa berjagolan sebuah perbuatan baik. Kamu bisa ngaji, kamu bisa tahu ini hak, ini halal, ini haram, ini itu. Itu dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak karena Rasulullah tidak mungkin kamu bisa kenal ini semua. Makanya hidayah kemarin sudah dibahas dan ini dilanjutkan. Dua, hidayah Allah tadi misalnya Innaka la tahdi man ahbabta sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayah, dapat memberikan hidayah kepada siapa. Rasul tidak bisa memberi hidayah taufik tadi. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala kita minta kepadanya, ihdinas siratal mustaqim. Ini hak mutlak Allah. Itu dia. Berilah kami hidayah menuju jalan yang lurus. Dialah Allah yang memberi hidayah kepada kita menuju jalan yang lurus. Allah memberi taufik kepada kita. Habis itu dikenalkan kita dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama Nabi Muhammad ditunjukkan ini loh kanan, ini loh kiri, ini anu, ini gitu. Kemarin kenapa kembali kepada hidayah kita akan berbicara masalah perantara. Begitu pula sifat yang perlu diperhatikan tentang makna perantara. Sebagian perbuatan dinisbahkan kepada perantara karena dia sebagai perantara dan terdapat pula sebagian perbuatan yang dinisbahkan kepada perantara namun secara hakikat hendaklah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya saya ini datang kepada seorang ulama, tolong doakan saya. Itu bukan saya tidak bisa doa, bisa. Karena saya mempunyai keyakinan bahwa orang ini orang yang baik, orang yang dekat sama Allah. Saya minta tolong doakan saya kepada Allah. Bukan mas. hari aku gini ya mas. Orang. apa Pak Yai, tolong buat saya supaya saya ini bisa sugih. Pak Kiai tahan, tidak bisa Pak Kiai itu membuat. Pak Kiai hanya mendoakan. Allah pula penentu dari itu semuanya. Ini perantara. Seperti yang kita sudah sering mengatakan perantara. Semua orang hidup ini Orang yang mengatakan tawasul itu tidak ada, tawasul itu tidak benar, tawasul itu tidak boleh, dia juga berperantara. Dia bertawasul. Sekondi kenal Al-Quran. Dari Rasul, dari gurunya, gurunya dari kami ke Rasul. Rasul dari malaikat Jibril min Allah. Kan gitu. Perantara ini pakai perantara. Jadi setiap manusia hidup mereka pasti menggunakan perantara dan perantara ini. Jadi. Uh, <clears throat> Sekiranya tanpa perantara maka tiada pula maksud seperti yang dikatakan. Itulah yang terdapat pada sebagian ungkapan doa dari sebagian solihin. Sekiranya tanpa perantara maka tiada pula. Wong-wong solehi katanya yang dungo nganggo perantara. Tiada pula maksud. Apa arti tiada pula maksud? Maksud tidak ada hilang. Tidak akan hilang. Artinya akan muncul di pikiran pendengar atau pembaca atau muslimin atau orang yang, yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan Allah dan pengatur tidak ada Tuhan selain Allah dan pengatur alam. Siapa yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah itu pencipta? Ayo orang hantu berantara. Siapa sih nyenalake kowe ini bahwa Allah itu pencipta? Bahwa Allah itu pemberi rezeki. Gue tak kenal? Sekali, Gue kenal dhewe orang mungkin, Orang Wong lahir orang kenal mbokmu, bapakmu tidak kenal Allah barang. Kamu tuh lahir tidak kenal siapa bapakmu dan ibumu, gendong suster barang ya orang mungkin. Setelah kamu bosan dewasa baru dikasih pengertian iki lo bapakmu, iki lo mbakmu Dikenalkan. Allah pemberi karunia, pemberi manfaat dan mabarak. Perantara itulah yang menunjukkan kepadanya Allah. Sekiranya tanpa guru maka aku tidak akan mengenal Allah. Tanpa guru. lawan Rabbi ma'arif Rabbi. Kalau tidak guru kita tidak akan Allah guru sing kenake Allah lho. Bareng saiki guru model anyar-anyar kenake. Guru kenake Gunung Lawu, kan. guru kenake barang Tritis, barang Gubita ngono kuwi pas tanggal siji sura ngadep ning ngono. Nenteki wangsit, nggo entuk entuk akeh. <laughs> Ya akeh sedurunge akeh-akeh opo, Itu dolanane setan iki. Ngenteni ning Rasulullah. Ngenteni Nyai Larofi. <laughs> Ya ora metu nyalara kidul ndani, sing ndani untuk orang waras. Lalu di yang loro kecil kan metu ndelok wong wegah. Alah wong kaya ini madu ngono dadak nyedaki aku. Jadi ini loro-loro kuat-kuatan, nyai loro kecil karo yang belum. Makanya ada ora ketok. Lebih baik daripada kode-kode orang ketok, golek wong menungso sing normal wae. Sehingga perantaranya kita gitu ya, enak. abdul dikri la ilaha illallah. Perantaranya ke Allah dikir Perantaranya ke Allah subhanallah. Perantaranya ke Allah apa? ilaruh ruh Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashab sehingga Abu Bakar, sehingga Umar, sehingga Uthman, sehingga Ali. Terus kepada siapa para guru-guru kita Syekh Abdul Qadir perantaranya jadi perantara itu bukan saya minta sama Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Qadir Jalani tolong nyuwun harta nggih. Ini Yonarto misalnya di kuburan Yonarto di kampung lo bisa kabur ke diri. Ini ngompor nih dari duit. Minggat nih boleh kerja kono nyambut kait. Kuburan apa jadi duit. Nek isongan. Tuh berhubung raja dinengke. Lalu mongso adalah mulai terus kesandung duit. Nah kabel lah ini lah. Begitu. Kan Kini saya tuh kadir jalan ini nanti mamplang. Nah, kau berani kalau dia. Rene ini maksudnya tiruan nama aku. Aku ki yo nyedak karo sing aku yo ibadah, aku yo golek ngene, aku yo ngono. Ya rene. Tulung niki kantongan kula niki kempes. <laughs> Mangise ini. Ane iso kaya ngono aku tak mati sik tak iso nang kabeh. Iso. Cuman masih desa kabeh kabeh jalani. Kowe kepengin bismillah. Ngaji yo karo wong tuwa sing apik. Golek ora cilik ora Yang Sing penting aja nge, aja duit. Golek rezeki ini maksudnya rezeki min Allah itu macam-macam. Ikhtiar nyambut gawe, nyambut kain gue urung tentu untuk duit. Tapi nyambut kain gue termasuk mulia di sisi Allah. Oh, no. Perantarane pasar. Tapi ini pasar yang yakinnya berperantara yang keliru itu. Wah aku ini orang buka pasar, orang-orang di duit, orang entuk menunggu. Alhamdulillah pasar kita buka ya Allah Gusti. Kula Masya Allah ansal rezeki berkat saya ini gelem tangisu jam 6 sudah ini Kalau bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya Allah ya Allah ya Latif ya Latif kalau dongo terus ini kita buka masalah. Tapi walaupun untuk yang mikirnya duit tapi tak masih lepas Orang itu juga kembang tampil, kembang tampil. yang ngambil-ngambil ke negara-negara kangen. Ini supaya nanti pembeli semua tampil sama saya. Malah tampil duitmu ini orang tua bapak dia kembang kandil. Enten jangan ngeten-ngeten perantara ora cepet. Hmm. Lek perantara iki sing ia membawa mendekatkan diri kepada Allah dari perantara ini. Saya waktu menyebut bibarkatin Nabi Muhammad, bijahin Nabi Muhammad itu apa aku lari ke sing kuasa? Itu saya ingat Allah, Rasul itu memang putusan Allah. Rasul itu Bijahi Syekh Abdul Qadir Jilani. Mesti hati iling Allah. Soalnya Syekh Abdul Qadir Jilani mau ngapain. Lalu yang saya ngomong makelar dua, ya kan macet. Lalu aku kan masa wasil karena uang sing makelar dua ngomong-ngomong menunggu ya lebih baik orang baik. Tawasul ini orang yang sing wis cetha. ini pun pripun, Beb? ini pun ngerti nggih. Jelas menunggu ini Ya. Namanya cetha, amal ibadahnya cetha, Meninggalnya pun kita tahu contoh. nih. Jadi kita yakini orang itu meninggal dalam sholat, meninggal dalam membaca Quran, meninggal dalam tahajud. Kita mencontohi. Apakah meninggalnya di luar itu tidak cetok lah. Insya Allah cetok cuma awalnya itu orang ada Udah lu ya. Ini sih kayak Allah itu memberi contoh. Contoh yang kelihatannya kita langsung bisa melihatnya langsung. Ada contoh yang tidak bisa dilihat langsung. Contoh yang dilihat langsung itu diantaranya itu tadi. Kita tahu-tahu sholat maghrib, di samping kita lagi sujud meninggal. Enggak tahu langsung. Lah wong kuwi amale apa kira-kira? Enten yang sholat Jumat, sholat sujud meninggal. Eh, amale wong iki apa? Kan dicek. Oh, ternyata amale ngene-ngene. Berarti amale cetha. Tiruun wong kuwi jelas insyaallah wis luwih enak. Luwih ngerti iki enak tujuannya, wis tujuan hidup itu ada tujuannya. Lah niru wong sing urung paham apa. Anak baru lahir mbok niru dadi imam. Ya suram deng apa? Ayo Mas tahlilan, eh tahlilan. Ngek ngono to. Ngek ora iso apa, ora mudeng apa. Mudenge keruak wek wek wek wek keruak Tapi kalau sudah dia tahu tentang ilmu, dia tahu tentang dan ditunjukkan sama Allah bagaimana akhir hayat tuh. Jangan tinggali para kiai, para ulama atau saya. Kita bukan menyalahkan yang lain tidak. Mereka mempunyai kehidupan yang luar biasa. Nafsu siura, masjid ya aja. Ibadah luar biasa. Meninggalnya pun ketok diduduki meninggal itu dalam sholat, meninggal dalam ibadah. Enak orang maca Quran, baru maca Quran terus meninggal kira-kira surah Fatimah apa? Husnul Fatimah. Husnul Fatimah menurut pandangan saya. Kan gitu. Jenazah kalau Quran maca Quran meninggal. Terus ada orang masih sujud, sujud, sujud, sholat meninggal. Sunan bagaimana? Ya Husnul Khatimah menurut mata penglihatan kita sudah tahu bahwa ini wong Husnul Khatimah. Allah mempunyai kehendak lain, terserah kita tidak tahu kan gitu. Tapi menurut syahid kita mata kita menyaksikan. Dan saksikan itu dan terus baru golei. Makanya digolei. Hidupnya Syekh Abdul Qadir Jilani kaya mana? Oh ngene, kulirene. Harap mangan duit pemerintah ini Dikai apel, apel Siji surat pemerintahan Ditolak Nah kok nolak ini pun Terus yang kecil kecil ini itu yakin dan meriki dan berapa darah manusia yang lu Maksudnya apa? Waktu itu mungkin ada pemerintah yang kurang pas Dia kurang pas Jadi beliau ini tidak mau makan takut Beban dengan hal seperti itu awas Awal itu kafir melakukan ngono oh, gak boleh apik di bangsa kantor kali ini kan ini boleh ya, ya. makelar kira-kira makelar sing ngapusi apa makelar sing kakean cerita tok apa makelar sing kira-kira duit barangnya. saya cari makelar kira-kira makelar sepeda motor tak boleh makelar sepeda motor sing ngapi. dan mesti orang ini jujur maksudnya apa sing orang ini anu nih sing orang, sing orang ini katanya tidak ada bohongnya lah tahu-tahu saya beli sepeda motor tahu-tahu sepeda motornya rusak opone. Nek magelang sing apik, maaf Pak Ustaz jangan dibeli itu. Soalnya itu saya lihat, saya sudah memang ini ada Pak Ustaz barang saya, cuma jelek. Barang tidak bagus Pak Ustaz. Kalau Pak Ustaz mau pakai silakan. Kejelekannya di sini Pak Ustaz. Tapi magelang sing apik. Magelang sing elek malah ditutupin. Udah apa-apa Pak Ustaz pakai ini. Ini bagus. Jamin mesti bunyi. Bunyi. Unik. rak. Disanterkan, mereka mereka berak bumi, bumi, menjadi ngapusi. Ditanggung tidak luntur. Kalian ngerti nggak makalah-makalah orang? Ditanggung itu bahasa panjang, bahasa panjang diangkat. Jadi jadi ini, wah kalau beli sarung saya ditanggung tidak luntur. Betul maksud enggak orang luntur, dikumbah ya luntur. <laughs> ya. Nah, jadi orang dosa, orang ngapusi mata orang ini akeh. Kelihatannya mengotak-ngatik bahasa supaya kelihatannya benar. Eh, seorang berucap sekiranya tanpa guru maka aku tidak mengenal tidak akan mengenal Allah itu ucapan umum tidak dikatakan oleh para ulama namun semua orang hingga wanita tua di rumah berucap sekiranya tanpa guru maka aku tidak akan mengenal Allah ucapan sekiranya tanpa guru maka aku tidak mengenal Allah seperti yang diisyaratkan oleh Ibnu Masyisi dalam pernyataannya Sekiranya tanpa perantara maka tiada pula maksud. Orang-orang pun heboh. Mereka berucap bahwa itu adalah syirik besar, syirik kecil, masuk ke dalam kesesatan. Ini seandainya tanpa Allah, ya, tanpa guru saya tidak kenal Allah. Tahu-tahu ada yang mengatakan sekiranya tanpa guru maka aku tidak akan mengenal eh, tidak mengenal maksud. Tidak ada pula maksud. Tanpa ada perantara tidak ada maksud apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa, apa-apa murid. Jadi di sini dikatakan bahwa ini syirik. Jadi bukan Allah yang dituju maksud itu nanti. Saya punya perantara Nabi Muhammad, saya punya maksud. Maksud saya apa? Supaya hajat saya cepat kalau bisa Allah dikabulkan gitu. Jadi ada maksud, bukan tidak ada maksud. Lah orang yang tidak paham ya saya gue. Makanya ilmu ini ada ilmu hakikat, ada ilmu syariat, ada ilmu ilmu tariqah, ada ilmu makrifat. Jadi tasawuf ini kadang orang tidak mau menerima tasawuf. Inilah ilmu tasawuf. Tasawuf itu adab. Adab dalam menjalankan semua syariat itu harus kenal ilmu tasawuf. Sufi. Orang sekarang mengatakan tasawuf itu ilmunya orang gila. Ilmu Imam Ghazali itu orang stres. Imam. Jadi <laughs> Ghazali stres ya apa? Lihat aneh dah. Dan sekarang misalnya ada saya satu orang semanggi kidul Misalnya saya mengatakan kepada orang-orang dunia ini bahwa Imam Ghazali itu tidak benar itu sufi apa itu hadisnya semua tidak benar. Hadisnya itu semua istilahnya doib. Hadisnya itu semua palsu. boleh boleh boleh Wadaun sekita, eh wirung prangon cokor katanya. Katanya, nah, katanya ini katanya sopo, katanya mau kafir. Jadi Islam ini sebenarnya dionak-atik sama orang kafir supaya padu. Padunya ini sama orang kafir nanti cinta ini nek wis padu engko sing kira-kira sing dikongkon padu kuwi engko diwangi kafir. Eh, drun lho. Kowe padu Kuwi lho wong-wong sufi-sufi opo kuwi. Ya ora penting. Ilmu itu ya sarikat sholat, ngaji, poso, haji, taruh wong tuwa sing apik. Ya jangan tidak boleh. Nah, betul. Kuwi manggon selawatan bareng kuwi. Ora nek tuntulane. Kanjeng Nabi dia ora selawatan. Kanjeng Nabi sing selawat iki kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ora selawatan. Kanjeng Nabi kan nyekel terbang lho maksudnya. Kanjeng Nabi kan Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin. beliau seorang pemimpin, seorang yang mempunyai adab. Eh, aku ini mu. Selawat oh, ya ke Anu Aku aku ya aku ini orang api, aku ini ini. Tidak, Rasulullah tidak seperti itu. Tapi Rasulullah pernah mengatakan, anak saya sayyidu dari Adam awala fakar. Aku pemimpin anak Adam dan bukan karena kesombongan memang aku pemimpin. Gitu. Jadi orang sekarang ini kata, ini maksud saya sing jenengan jenengan gitu cerita saya mau harusnya radio wi, al hidayah sama rakosa wi. cinta tak mau ya, maksudnya mudeng mau kowe iki sakjane dalil iki enek. Iki lho sebabnya eh, kenapa kok nganggo tawasul? Maksud tujuan saya itu ada sama Allah, bukan sama si manusia itu. Bagaimana maksud bisa lenyap? Bagaimana Tuhan kita bisa lenyap? Bagaimana orang yang bertawasul dan berdiri di hadapan Allah bisa lenyap? Tidak lenyap. Namun muncul di pikirannya adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan kepadanya saya akhiri pembahasan ini dengan ayat lain yang menjelaskan hakikat ini. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, tatkala eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil segenggam tanah untuk di mata mereka bagian dari tanah tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada Nabi Muhammad dan kaum mukminin. Keadaan ini dan kejadian ini digambarkan oleh salah satu ayat di surat Al-Quran, surat Al-Anfal yaitu firman Allah, "Wa ma ramaita idh ramaita, walakinna Allah dan bukan kamu ya Muhammad yang melimpar ketika kamu melimpar, tetapi Allah lah yang melimpar. beliau melakukan pelemparan tersebut debu terlempar di wajah-wajah mereka namun bagaimana ayat menyatakan sebagaimana ayat menyatakan dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ayat ini menjelaskan bahwa terdapat perbuatan yang dinisbahkan kepada perantara sebagai suatu sebab dalam Muhammad SAW. Sebagai satu sebab, sebabnya apa? Sebabnya motone wong-wong kuwi iso picek-picek kelilipan kabeh. di Nabi ki ora marani yang motone wong-wong siji-siji ngono ora. Ini yang tak tulis itu ini jalan semua ke matanya orang itu semua. Sesungguhnya bukan engkau yang melempar ya Muhammad. Yang melempar itu aku tuh gaya tanganmu. sehingga rakyat itu perantaran iki tanganmu. Semua itu perantara tanganmu, ini tangguh perantara. Colno ngono. Nah, sampai ke mata masing-masing. Ya perantara. Raguna ya karmu. Ini Quran lagi Quran. Oh itu Quran kan tafsir ngomong, wong kuwi. Ya tafsir itu beda Pak. Oh ya wis. Ayat ini menjelaskan bahwa terdapat perbuatan yang dinisbahkan kepada perantaranya. Engkau benar Eh, eh, engkau benar-benar melimparnya, mengambil segenggam debu lalu melimparnya. Rasulullah mengambil segenggam debu langsung melimparnya. Ya, pelimpar adalah manusia. Pelimpar itu tadi manusia, yaitu yang bernama Muhammad Rasulullah SAW sebagai sang panglima. Beliaulah yang melimpar secara hakikat yang melimpar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang dari Abu itu, Ridwan itu. Sebetulnya mereka ini membayar bukan membaiat kau yang Muhammad, membayar Allah Subhanahu wa taala perantara nih tangannya kanjeng Nabi. Ini jenenge perantara. Itu namanya perantara. Terus saya Sayyid jadi mengatakan bagaimana dengan pernyataan antum dan kalau jumlah manusia yang begitu banyak dalam melempar jumlah di Mina pada musim haji dengan jutaan orang yang melempar di saat itu Seorang melempar batu itu, namun taufik dari sisi Allah artinya batu ini yang dilemparkan. Jika salah melempar niscaya kita yang melempar lempari. Ini suatu hal yang mengherankan. Subhanallah, artinya Allah yang menyampaikan memberi kita taufik sehingga kita dapat melempar dan Dia Allah yang menyampaikan menuju tempatnya. Di sini diberi perumpamaan. Bisa jadi ini mantu, misalnya yang melempar kamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu SWT mempunyai kehendak dalam hal itu. Ya, seorang melempar ketika ingin melempar jika meyakini sebagaimana seharusnya maka ia akan bertambah iman. Namun jika meyakini bahwa batu itu dilempar untuk memukuli setan, ia akan berbeda. Jadi dia ini meyakini bahwa ini bukan aku yang melempar setan. Ini wong sufi, ruang saya. Jadi wong sufi ini mata setan, dia tidak rumongso aku mata setan. Sebab aku ki sing pantes setan timbang setan kuwi. Ya sufi. Ayo wae wae niku ajar wopo ora mungkin ngono lha Memang gue tekan. Ini bayang itu Pak. Coba ku Anda misalnya sing arep makan haji gue, sing arep haji. Nah waktu mampak itu jangan merasa bahwa Anda mata setan. Saya ini melempar karena Allah memerintahkan saya melempar. Nganggu tangan lo Pak. Jadi sing mata iku Allah Subhanahu wa taala nganggo tanganmu. Sing laknat setan iki Gusti Allah, sing mampengi setan iki Gusti Allah, kowe iki urung tentu sampe dibangi setan. Mboten nggih. Nah, wong setan ndak pensiun. Setan pensiun Gusti pun kula tak pensiun mawon godhong umat ini. Umat sampeyan kurang ajar. Angger zina penak-penak ngene jadi mana saya terganggu setan. <laughs> Lah. Kalau setan aku orang melu sakit, kono sing penak malah aku sing dibisui to. Ngono terakhirnya dia tanya saya di Mekah ditanya dari mana dari dilempar setan. <laughs> Aku menang sing kena. Padahal sing pantas dilempar ya menungso kuwi. Salat orang ceto, ibadah orang ceto, zakat ya orang ceto, kafe pun ora kok ngono mata setan. Nah ini loh maksudnya. Ini sebetulnya hakikat daripada ibadah. Kalau sampai orang itu meyakini bahwa ini dia melempar setan, dia akan timbul emosi dan akan timbul so bener. Tapi kalau dia merasakan bahwa ini memang salah satu ah, satu hal rungku ah, apa namanya hal ibadah di dalam apa namanya haji dalam pelemparan itu dia meyakini bahwa ini sebetulnya bukan aku yang melempar Allah hanya memakai tanganku Tangan ini tanganku tidak mungkin bisa bergerak. Dan aku ini tanganku ini na'udzubillah min dalik. Alangkah hinanya tanganku ini. Kok berani ngelambangi. Itu nanti ngelempar setan hitam sambil nangis. Jawa ya, jene ngelempar setan maaf maaf yang hadi ahli syariah ahli Muhadi sandal barang muncul rake Sebab campur anyel. Lain lain jelas. Orang yang ibadah campur anyel sama ibadah campur Betul, Ya. Terus ini entah. Ini saya Musyirik lah Iya, gue kembang lu menyang-menyang ya, bibi, menyang biye, larang, menyang itu gue nih gue Ya bukan masalah larang dada aromaterapi. Iya. Kon <laughs> saiki nek paling ngono iki, wah itu menyang kuwi masjid Gabi, masjid nang bakane menyang gone bebas. Tapi ini bakar aromaterapi saya kisih model kaya lilin cili. cilik, ini gak bisa angklung, dhuwure gawe minyak. Wah, tidak tidak syirik. Ki padha, Drum. Ora mudeng. Padha wae, ngono ora mudeng lah kamarmu ora klambe ambon-ambon. Kamar kayak kembang syirik. Jangan <laughs> telepon medus Kayak kembang kok syirik. Ya ora apa-apa tuh. Kamar kayak kembang syirik. Kuburan ini kayak sama kembang misalnya ada kembang-kembang yang kita tapi gunanya aku nih sejarah neng kono kuwi dan kamboran kembang sing enak. Ora arep arep nyembah kembang kuburan mubandir. Mubandir wong aku ning omah ya tak kayak kembang mubandir mbok. Misalnya misalnya bujuku tak kayak kembang di kamar kanan kiri. Ya mubandir sama mubandir nek dipikir mubandir deh. manfaatnya apa? Manfaatnya aku nih jual kembang terus jual bujuku jadi itu. Mendelok fotomu, kalian tidak begitu. Jadi ya beda, bedanya apa? Enggak kepingin ngampleng. Hmm. Ya, kita dahulu bersama ayah saya. Maju, maju, maju, maju. Awas tentang itu. Nah. Kita dahulu bersama ayah saya semoga Allah merahmatinya kata Sayyid Muhammad Maliki. Maka sebagian orang yang haji berdiri mengambil sandal dan tongkatnya naik di atas tempat jumroh dan orang itu melempari jumroh orang itu melempari jumroh tersebut sambil mencela melaknat mencacinya ayah saya tertawa seraya berucap ayah Said Muhammad Maliki ya ayah Said Muhammad Maliki ini Said Alawi namanya jika kamu tanyakan kepada orang yang haji ini mengapa kamu lakukan perbuatan tersebut niscaya dia akan katakan bahwa ini adalah syaitan yang berkutuk padahal waktu kita katakan ya itu yang diyakininya. Beliau berkata, sungguh tidak ada yang mendorong melakukan ini kecuali syaitan. Subhanallah. Jadi ucapan wanyol sama setan itu juga justru setan yang gak ngono kuwi. Paham ya? Belum tak buaya karo aku, tambah ini karo aku, tambah kemaki, tambah sombong. Iku setan kurang ajar. Padahal jenengan utang orang bayar. Nah, akhirnya, <laughs> Iki setan kurang ajar bar goncengan karo bojone sopo lah berarti kan sudah kurang aja ini setan itu namanya kuah bagi diri ada orang yang kelempar gatal setelah kuah kena sirai datang sama Jabir saya ini kelimpar apakah saya ini memang pernah berbuat dosa ya kok saya sampai dilempar saya bilang orang itu kaya ngono kuwi yang Mekah sing mataki yang randi mripat Enggak Gus Yolif iki Gus. Sing mantake sing ra deh Pak. nanti Ngerti ngene gundule menungso ora kuatak ya. Jadi hati-hati. Paham ya ilo ilmu sufi ini ngene iki mau. Jadi jenengan mengatakan ini ilmu ora bener ya karepmu. Harus setan bae ora rumangsa awake ilmu HP, gak mau ya, ngapain lho. Dikatakan Syekh Muhammad Maliki bahwa ini yang membisikkan pula adalah setan. Ayo, sana minta boten, ngomong setan itu. Pasang ini, setan iblis. Wah, dapat sandal pulang. sandal lintang. Gitu. Ya. Botol aku, setan aku kamu kekuatan. Gemes betul. Lah aku yang ini ngono kok dia. Saya pertama waktu haji eh, tak itu ini setan iblis orang yang ganggu aku. Ya. Padahal sama tak padahal setan diguyoni kata setan iki aku sing ngongkon kan kemes gemes-gemes ngono kuwi ngomongke <laughs> setan ya Terus gemes sak rumangsa kowe wis sapi to. Lah, rumangsa sapi kita di dosa. <laughs> iki yang tak ngene kowe jeneng. Gayamu. Setan ya, berucap kata Zaid Muhammad, lakukan semacam ini melebihi dari ketentuan syariat bukan termasuk yang benar. Kita melakukan perbuatan yang dibatasi oleh agama dan syariat. Jadi syariat ini juga itu Bantu pasangan ping itu Bantu. ini gemes gak? Sanggale, atuane. Sak opone lah gawe paku kuwe pak wah yang sisa, Ini melebihi dari syariat. Jadi tidak di, tidak dibenarkan, bukan terus dosa. Kurang pas menurut ilmu Syukri ya. Jadi pemahaman yang benar tentang perantaran menurut ahli Sunnah kita telah bahas itu. Alhamdulillah Alamin kata Syed Najri. Tersisa satu hal yaitu perantara yang agung yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau memberi syafaat kepada kita di hari kiamat, hari kebangkitan. Hari ini perlu dijelaskan kepada seluruh orang keadaan yang akan terjadi. Insya Allah kita dalam kebaikan di hari kebangkitan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita di hari kebangkitan berkat Nabi Muhammad SAW kata Syed Najri Syafaat agung ini termasuk kekhususan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Azim bahwa itulah yang dimaksud makom yang terpuji. Syafaat yang agung adalah makom yang terpuji. Ya'la khuluqin azim. Ini makom yang paling dhuwur di mana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan beliau, mengaruniai beliau makam yang terpuji itulah makam yang terpuji. Di mana kita diperintahkan berdoa bagi Nabi Muhammad SAW, di mana kita berucap dan bangkitlah beliau, bangkitkanlah beliau ya Rob makam yang terpuji. Allahumma inna nas'aluka apa namanya Pak Delano. Habis ada Itu termasuk wasilah. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والمرء والدرجة العالية الرفيعة وابعده المقام المحمود المقام يعني المحمود di يا مقام makam yang اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين makom terpuji yang ini nanti wong sing kulino maca kuwi nek waktu adang wajabat syafaati kata Rasulullah untuk syafaat kanjeng Nabi soalnya makom Mahmud ya wajabat syafaati Ayo ngomong orang itu dah Itu tidak terdapat pada siapapun dari para nabi dan para rasul atau orang-orang terdahulu. Bahkan itu hanya kekhususan bagi Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang terdapat berbagai macam syafaat yang berbagi terbagi pada orang-orang yang berada di mahsyar. Termasuk para nabi, para rasul, orang-orang soleh, arif billah. Orang ini dapat memberikan syafaat. Orang itu dapat memberikan syafaat namun syafaat yang paling agung sehingga semua terselamatkan adalah syafaat Nabi Muhammad SAW di hari tersebut yaitu dari kiamat, di hari pembalasan. Dan pada keadaan, pada keadaan yang dahsyat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di situ itu tidak ada manfaatnya apa Maksudnya tidak ada manfaatnya itu Kue selesai itu apa-apa. Kecuali yang mempunyai hati-hati yang selamat. Siapa yang paling selamat di saat itu? Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di situ yang bisa memberi syafaat. Syafaat dari ulama. Syafaat yang terbesar. Hmm. Ada pendapat lagi yang rahasia lucu juga di, di Solo ini ingkar sunnah. Bahwa nanti tidak ada lagi hubungan anak buat mbok sing ketemu di ini niku dikatakan jadi urusannya ada anak bayi meninggal itu tidak ada urusan sama orang yang orang tuanya walaupun orang tuanya baik kayak apa tetap anak itu kok itu menurut orang-orang itu mentangi yang harus surga Lu orang tuanya kan ini itu hati sudah ada lain dibilang menjadi. ya sekarang mulai begini orang percaya orang popo menengok wae diem wae ada cerita lu malah ketok bodohmu Menurut. Akhirnya kita bodoh-bodoh ya. Wong hadis ini. Seperti kemarin itu. Ada eh, di TV mengatakan hadis ini palsu, ini palsu, ini palsu. Lah sih bener ini sopo. Saya kaget waktu mendengar ini piye gini ulama gede ini. Ya. Di TV, di BRI. I kok iso ngomong Dia mengatakan itu mubalek mubalek itu palsu semuanya. Awaluhu rahmah, awsatuhu maghfirah, akhiruhu ifkum minan nar palsu terus itu palsu palsu ya wis lah sing bener hadismu palsu palsu ini sudah memasukkan hadis berat namun syafaat yang paling agung sehingga semua orang tersamakan adalah syafaat Nabi Muhammad di hari tersebut dan pada keadaan yang dahsyat di mana semua orang terliputi rasa takut sebagaimana tergambar keadaan itu dalam hadis dan tersebut dalam ayat tatkala keadaan mereka yang sangat talak matahari mendekat di antara kepala mereka. Ketakutan melanda pada semua makhluk. Hingga sebagian terberharap agar mereka terselamatkan. Walaupun harus masuk ke neraka, manusia jika mengalami keadaan yang paling genting, terberharap agar terselamatkan menuju keadaan yang dipandangnya lebih ringan. Orang itu sudah mumat saya, paling mumat mumat. Jelas betul ditsak yuta lha iso stres dong bul golek lor itu enak jalan enak di satu sewu ya sah apa-apa lah sing penting aku cek enak intip satu sewu nih gue jadi kalau sudah dalam keadaan genting di mahsyar sana orang apa lah aku tak ming ngerokok sedikit tapi sing penting aku enak sing ngamet kayak kumul busur enak sing kaya ngono gue kenapa dia sudah merasa dirinya tidak aman tidak aman dari dia mencari siapa maka Rasulullah SAW mengatakan Aku kata Rasulullah yang akan membantu kalian kepada Allah. Di situ doa Rasul SAW di istilahnya Rasulullah tiap Rasul itu mempunyai doa dan doa itu diucap. Ada yang diucapkan sudah di muka bumi ini. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad SAW ditunda doa yang misalnya pamungkas gitu. Doa yang sangat super jitu ini tak tunda nanti goreng mahsyar umat-umat yang banyak selamat dekat dengan kaji Nabi Muhammad. Rasulullah mikir tekan kono, kok gue yang tekan Madinah ndelok ikat. Orang nah. sah ziarah ora apa-apa. Sing penting Iki Iki biyen nabimu pernah tinggal nenggono. Orang Ora salam-salam orang sah. Orang sah ziarah ora Sing penting kowe ngerti ya oh iki nabi ku mbiyen yo mae sak mene lho. Ora apa-apa. Kok deloki wegah. Ning kono syirik. Jadi setiap manusia mulai keadaan yang itu terus berbuat sak karepe dhewe wong genting. Termasuk wong genting iki nyolong barang. Wis kepepet istilahnya ya sudah bismillah. Dan jenengan kok nyolong? Lah kepepet. Karena yang kepepet ada loh, bukan kita tidak mengatakan tidak ada. Orang kepepet ini berat. Hati-hati. Jangan kita ini menjadi wong sing kalau ada apa-apa lebih baik kita mengutarakan kepada saudara kita daripada kita berbuat satu perbuatan yang salah karena kepepet. Keadaan yang dihadapi manusia di saat ini dan kedahsyatan yang dialaminya di padang mahsyar pada hari itu hingga sebagian dari mereka berharap ber terbebas dari kedahsyatannya walaupun menuju api neraka mereka berlarian menuju malaikat maka para malaikat menunjukkan agar mereka mendatangi ayah seluruh manusia Nabi Adam alaihi salam mereka berkata pergilah menuju min, uh, menujunya menuju Nabi Adam mintalah syafaat darinya datangilah Adam Adam Adam alaihi salam berkata aku bukanlah orang yang dapat memberi syafaat di saat ini beliau menunjuk kepada lainnya Lalu orang tersebut menuju kepada yang lain, yang selanjutnya dan orang yang selanjutnya seluruh sampai Nabi Allah Isa alaihi salam sampai akhirnya menuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad seraya menepuk dadanya dan berucap, "Akulah yang mampu memberi syafaat di saat ini." Beliau berdiri memohon syafaat di, dan diberilah izin memberi syafaat. Syafaat beliau atas izin Allah. Untuk karpet Rasul sendiri. Jangan keliru. Kalau sok ikan kan Nabi. Berarti ini dunia akhirat tak ikan Nabi kafir. Nabi bisa menentukan macam-macam. Nabi bisa ini Nabi. Iki si cina Allah. Tak mungkin Rasulullah melangkah kecuali itu izin Allah. Tadi kan sudah disebutkan, sesungguhnya bukan engkau yang Muhammad yang melimpar, yang melimparku aku Allah. Lemparannya goreng ini dong akan melimpar masing-masing. Sampai-sampai dibuat contoh tadi, melimpar setan, jauh kemarin ini kucing apa pas umroh tadi, eh, haji. Nah gitu loh, sampai seperti itu. Ini atas izin Allah. Beliau berdiri memohon syafaat di, dan diberilah izin memberi syafaat kepada seluruh makhluk. Dan pada sini sangatlah panjang kita tidak perlu sebutkan. Sebagian ulama mengatakan, sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa itu umat-umat sebelum Nabi Muhammad pada bingung mencari siapa yang akan menolong saya. Soalnya nabi-nabinya merasa bahwa aku tidak mampu saat ini. Nunjuk kau semua kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin Sayyidina Muhammad. Waktu itu Rasulullah, nek umat yang ada Nabi orang bingung lho mesti. Wong Nabi nabinya, Nabi Muhammad. Pasti. Dan nek ada umat Nabi Muhammad orang kenal Nabi Muhammad sapa orang sing orang gelem selawat. Selawat itu bukan terus terbangan tuh. Salawat itu macam-macam salawat. Setiap manusia yang melarang sesuatu tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal dilihat bagaimana hatinya. Mengapa dia itu melarang uang salawat? Karena anjel kalau Rasulullah. Apa anjel kalau uang uang gue? Apa anjel kalau gerak dia orang di kedudukan misalnya. Tinggal dilihat kalau anjelnya itu karena dia tahu bahwa ini tidak bagus, ini sangat mandarat bagi umat, boleh tidak masalah. Tapi kalau itu karena sesuatu yang masya Allah, karena ya keinginan-keinginan dohia batin-batin yang tidak terlihat itu jangan jadi setiap orang melakukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sewaktu akan membunuh waktu itu duel gitu iya yeah. wis warane sing wani sing maju Sayyidina Ali yes waktu maju sudah tinggal telo di Joni ini. awalnya juga kira-kira Di tanggal sirahe duyuwi. Bisa mungkin orang bisa. bisa kau ana semanggi gitu. Langsungnya nyok cari ngajar oh, langsung. Maksudnya ben dulu, Pantai ini cek. Nah, terus langsung duyui. Karena sifatnya jelek. Sayyidina Ali bin Abi Thalib sudah tinggi ini taruhannya ngawal. Tinggal kesempatan bil di orang situ. Mulai balik. Hei, hei, hei, dipanggil ya, orang sing ngene. Kuwi orang matanya aku sebabnya. Enak orang mateni takok, arep dipateni takok kok ora mateni apa pakai Aku mata mateni gue ini guru-guru aku anyel karo itu ini mau. kalau kalau saya takut sama ucap ucu ngono lho. orang saya ini saiki ini jihad. bisu isuan sik. orang bisu ini dul mati ya neraka ya kok ini orang, orang ke jahanam jelas jahanam intik. Ngomong jihad. Jihad apa? Iya, ya. ini Sayyidina Ali bin Abi Talib. dah baik jihad. Sing digantel nek ora sida gara-gara dijone. Kowe malah misu sik mampeng sik mampeng pateni. Ini halal terang terus ngateni. Lebih ini. Ada yang lebih surga. Sama saya ngomong. Aja sekarang nek mau Rasulullah SAW kita ganti dengan Nabi Rasulullah SAW waktu di satu satu peperangan Rasulullah mengatakan bahwa orang ini nanti meninggalnya dalam keadaan suruh Fatimah Jangan istilahnya jangan dimandikan. Lalu waktu lihat itu saya lo kenapa? Ini bakal ini meninggalnya orang ini bakal meninggalin gue elek. Suruh santri mari. Padahal orang ini matanya wong wakah dalam peperangan. Bahkan barang Rasulullah ini. Itu <laughs> barang karo mandi kidul barang karo jangan Nabi ki perange. Akhirnya, uh, itu mata ini jangan tahu betul. Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, sahabat ini perhatikan ini, uang hebat. Ternyata dia kena sekian banyak tusukan. Orang kuat, jemput pecah itu bunuh diri. Oh, bener si Nabi. ini orang tak coba adusi. Cepat dia bukan mati syahid, matinya bunuh diri. Tenang. Belok. ya Rasulullah saya bersaksi bahwa dia betul matinya bunuh diri. Bayangkan apa yang ngono Kalau kanjeng Nabi. Lah kok zaman kaya ini. Ya? Zaman yang naudzubillah min mendalik arep itu api ya, ini sedang di. Awak, oh ya awak-awak kira arep rumangsa apik isu kondi. Wis terselipi dengan permasalahan-permasalahan duniawi yang untuk bilang mendalik. Ini yang pernah bersama Rasulullah mata ni wong akeh wong kafir. Tapi masih mendapatkan seperti itu. Jadi kita harus waspada. Harus ngerti aja musuh kematian aku wis sapi, aku wong surga, aku wong iki sing rokok. Tapi tapi aja. Ini orang kurang apa ya? Sampai dikatakan seperti itu. Meninggal dalam seorang bunuh diri. Katanya pedangnya, dan kayak kepecang. Soalnya biar dia tak tahan menahan sakit itu. Biar dilihat sama orang-orang yang lain kayak syahid. Padahal matinya bunuh diri. Tapi ngomong itu, Tidak semua, tapi sebagian kecil ada yang begitu. Tinggal tergantung duitnya. Terus duitnya untuk kandel, melu rono, jadi karena kene kadhe melu rene, ngono. Oh, apa? Lu ngamuk rono, ngamuk rene, tinggal golek iki ada apa to? Islam itu damai. Rasulullah SAW itu mengajar segala sesuatu bukan menjanjikan sesuatu. Rasulullah hanya menjanjikan kamu ini nih Arab jadi wong api, Allah akan berbuat baik kepadamu. Allah udhkuruni adkurkum. Waskuruli walataskurun. Dikatakan ingatlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan ingat kepada kamu. Ingatnya dengan apa? Dengan kebaikan. Dalam semua kebaikan. Bukan ingatnya dengan misuwir. Anak misuwir ini rumangsa benar. Berarti gue mau ngelek. Dan karena orang itu sebagai muslim. Ah. Maka alhamdulillah para ulama, tatkala sebagian orang menentang syafaat dan menulis berbagai kitab, orang menentang masalah syafaat dan menulis berbagai kitab, maka alhamdulillah para ulama telah menjawabnya dan menjelaskan bahwa pemikiran semacam ini adalah salah dan memahami hal memahami hal itu dalam memahami hal itu dan karena Orang itu sebagai muslim mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah maka mereka para ulama tidak segera mengkafirkan. Bahkan mereka hanya menjelaskan kesalahan pemahamannya dan kesalahan pemikirannya. Mungkin saja dia telah menarik kembali pemahamannya. Saya tidak mengikuti keadaannya. Ulama waktu itu ada orang yang mengatakan bahwa syafaat ini tidak ada. Itu ulama yang mengatakan ada tidak mengafirkan kepada yang mengatakan tidak ada. Karena orang itu mengucap la ilaha illallah. Ah, Said Majdi mengatakan dia telah menarik kembali ucapannya. Alhamdulillah namun yang saya ketahui ulama Azhar adalah ulama dunia Islam. Dia telah menarik kembali Alhamdulillah. Mereka para ulama tidak kurang dalam menjelaskan kebenaran. Mungkin itu kejadian di Azhar atau bagaimana tentang masalah syafaat. E, mereka para ulama tidak kurang dalam menjelaskan kebenaran dan meluruskan pemahaman ini. Makom syafaat yang agung ini adalah syafaat yang paling agung selain itu terdapat macam syafaat lain bagi Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Yaitu ketika manusia berada dalam api neraka dari orang yang bermaksiat atau melanggar syariat. Datanglah beliau Shallallahu Alaihi dan memberi syafaat. Beliau menghadap kepada Allah seraya berdoa, Ya Rabbi. Tersisa orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid. Mereka masih berada di neraka jahanam. Allah berkata, keluarkanlah mereka beliau pergi menuju ke neraka dan mengambil kaum mukminin atau satu persatu mereka telah mendapatkan balasannya dan berhak keluar. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap kembali dan berkata, Ya Rabbi, tersisa orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid di neraka. Beliau pergi dan mengeluarkan mereka satu persatu dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berbolak balik hingga malaikat penjaga neraka mengatakan kepada beliau, Ya Muhammad, kamu tidak sisakan untuk Ya Muhammad, kamu tidak sisakan untuk kemarahan Tuhanmu sedikit pun. <clears throat> Artinya sebagian agar Tuhan. Uh, artinya engkau keluarkan semua orang yang berhak mendapat siksa. Tidak engkau sisakan sebagian agar Tuhanmu menyiksa mereka. Ucapan ini diungkapkan karena ia sebagai penjaga neraka. Dan ia mempunyai tugas menyiksa mereka. Bayangkan ini syafaat Rasulullah. Dan bagaimana Rasulullah sayangnya sama umat-umatnya terus diperjuangkan sampai akhir. Setiap mengkala la ilaha illallah dakhala jannah. Semua masuk surga. Terus diambil. Lah walaupun dicelup sih. Wah, ada orang yang sudah apa-apa, celup-celup sih. Sombong sih kamu apa-apa. Kalau kamu mau tahu neraka ini, perlu ngomong tukang kelas. Pergi ke tukang kelas pas kasus sih, sing warna jadi berubah jadi hijau biru ini ngono. Soale ukhai bang ilai mergon rokok. Ini kata kita nanti Wah, alhamdulillah ternyata enak betul ini. Nah, mergon rokok. Rokok jahanam ini naudzubillah isot nonton ojo. Ngeruak kowe ini raja kanthi krungu wis Ya Rabb mudah-mudahan kita semua selamat daripada siksa neraka. Jangan dari api neraka. Naudzubillah bilang mendalik. Ada orang yang berani Allah merokok aku guys memang diceritakan itu Allah memang penghuni merokok ya kok mani men. Mbok kira ning neraka piknik. Jadi kita jalan-jalan bertemu sama ini, bertemu ini orang enak. merokok naudzubillah min dzalik. Aduh neraka. Wong jenenge wedok hangat Kowe maca Quran dulu tentang cerita merokok Makanya kita ini jarang menceritakan merokok Petigo wangi malah mumet. Dia punya cerita buat jangan rokok dong, minta surga. Kayak surga malah kemaki. Ya kan? Terbatalah ini. Cerita ini surga malah kemaki wong surga malah tadi ini. Ceritanya neraka malah sumpah bib, jangan rokok terus bib. Masih enak tapi. Memang serba salah ya. <laughs> ya akhir umah luar biasa. Para malaikat jabaniyah bebas juga. Jadi para malaikat malaikat ridwani nganti koyo ngono ya Rasulullah. Engkau membela ke umat Iki saya ngomong ahli hadis lho. Aku sakit kok, Jemput mbok takok. ngerti sing ndi? aku maca Kalau ngerti aku harus rumah sakit. gitu. Masalahnya saya tahu bahwa beliau ini profesor Contoh di bagian urusan itu. Jadi saya bacakan masalah yang keliru ya ke aku. Soalnya aku memang orang pinter. Pinternya germaca, karo nulis. Pinter maca nulis itu tapi kelakuannya orang kaya ditulis ya percuma ya pinter maca tapi gur maca-maca tak ya bagus gue mau ya saya Muhammad ini sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Salah satu cerita karomnya ini, karomi lomah nih. Beliau itu hobi datang sering ke Indonesia dulu. Sering ke Indonesia. Beliau itu memakmurkan pondok-pondok pesantren. Mana pondok pesantren dimakmurkan? Di Madura, di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, di luar pulau. Beliau datang di situ. Pernah terjadi ada satu orang cerita. Saya ini heran sama Syed Muhammad. Syed Muhammad ini datang ke pondok saya. Kebetulan beliau itu tanya sama ajudan ini. Kon buka tasnya. Tasnya ini Ternyata ditenda. Tinggal perang ibu dok. Mungkin tinggal seribu dua ribu dolar. Waktu itu tidak ada duit. Akhirnya beliau itu nelpon kepada satu orang teman beliau di Jakarta tolong saya mau pinjam duit ada enggak? Berapa? 30 ribu dolar. 30 ribu. Zaman bikin nih. Ini lagi ya Om Suke. Saya ada. Ya nanti tolong ya, saya minta buat pondok pesantren ini sekian puluh ribu, pondok ini tiga ribu, pondok ini dua ribu, misalnya dua ribu. Utang nih. Loman ya, pinter, soleh, apal Quran, loman, bagus luar biasa. Wong mriki. Sapa sing delok Said Muhammad Said Muhammad Malik ora kepejot. Kepejot-pejot kabeh. Setiap rois-rois apapun dari Indonesia ini ulama-ulama bukan Indonesia ke luar negeri. Setiap mereka haji mesti mampir ke tempat beliau. Sing ahli sunnah, <laughs> sing rajin nang lawatan jarang sing mampir. Oh mampir ke makam kan sing ahli wegah ora. Nah, ini sing ahli kebanyakan. Walaupun kadang ada orang-orang yang anu Orang yang tidak cocok, orang datang nggak ingin tahu, datang disambut sama beliau. Dan tidak satu pun orang datang ke sana itu tidak makan turu bebas, makan bebas. Sekarang ini putra beliau yang melanjutkan saya Ahmad. Saya waktu datang dua kali saya datang ke kondusi dia. seneng kabeh, gembira. Lihat wajahnya itu seneng terus. Orang dia sumpah. Hmm. Wajahnya wajah gembira. Akhir kata ngomong ahlak, ya halak, bekir cerita ilmu nanti baca ilmu terus itu baru bergosita makan makan itu satu talam mesti ini di semanggi gitu dibungkus jadi sewu saya bungkus ini malam kemis ini cuka cuplik cuplik itu itu uang sak itu uang lima kan wih wah sak lelah jenggol jenggol ini wih gemes aku njelok ngono terus dijawil kowe iki kolesterol halah kowe kolesterol yang semanggi ini yang kene serah kolesterol lah bismillah Wong kaya mana? Ini lho maneh. Iki niru Kanjeng Nabi. Mubadir, mubadir piye? Mubadir ki malah sego kucing kuwi. Lah nek sego kaya ngono kowe nak mubadir kok turah-turah dipangan santri. Santri ini akeh. Dia Masya Allah saya Muhammad mengatakan seperti itu tentang Rasulullah SAW. Bagaimana syafaat Rasulullah? kecuali terhadap kaum musyrikin kata kata beliau. Rasulullah SAW selalu mengeluarkan sekelompok orang dari mereka terus menerus hingga berkata Malik menjaga neraka, eh, ya malaikat Malik menjaga neraka. Ya Muhammad, kamu tidak sisakan untuk um- kemarahan Tuhanmu sedikit pun, kecuali wong sing musyrikin meninggal dalam keadaan syirik menduakan Allah ini tidak mungkin bisa masuk surga belas tidak mungkin ini meninggal sih modelannya aneh loh, kan karena kan harus modelannya aneh. Nimbal sih nyimpen hal kotoranu kebu. Selamat itu, nih pas malam malam. Anu. Niki mbah, belum nyuwun. Kebu mati, tambah mbah belum nyuwun. Lagi lah tapi manusia serusak. Kan. Kebu, lu saya ini lo maaf maaf, ngampun dan sing duwe kebu. Itu di alun-alun. Saya pas kebetulan lewat ya, kebun mati di di kuburnya itu di di keringin. Ya, saya pas naik lewat, tenang, harap tenang. Ada di sini, kubur kebu. Pemakaman, pemakaman kubur, kebu, kebu kayak macam-macam. Iki sehari Masalah mau mau kan misalnya, mau kubur di kebu, kubur kuburin apa-apa, memang wajib dikubur. Ritualnya itu. Terus cilu gom. Mbah, kula wan alah Bila Kuwi <laughs> kebule ya urip kowe iki apa to terus. Kau ingin balul men aku iki kebu, kok takoni ngono. Kuwi tak ngungkul ya aku berarti kowe kebune. Makanya orang bodoh iki biasanya bodoh kaya ya wes, dene aku kok jaluk karo bodoh. Ya Iraksil, Iraksil tak delok iki benahi manungsa. Lho, melu pengajian kuwi wong kuwi mana yang dindi malah ambil jadwal jadwal jamuro jadwal saya jadwal juga Kampung ya karo kebo sing ngurusi kono. Lah ngono di kampung karo uang uang sing model orang seneng ngono gue seneng mengajin jamuro orang seneng aja. Kuwi uang wong enak enek mati malah kalah berkah lah. Padahal wong siji. Lah wong siji. Ini kadang-kadang mono-mono kuwi Eh, pengampunan yang sempurna dari Allah dan syafaat yang lain akan eh, dan syafaat dari yang lain. Akan tetapi kita bicarakan saat ini tentang syafaat yang paling agung. Di mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diharamkan dari syafaat. Ya Rabb, kan kita berdoa, Berilah kepada kami kemudahan agar kami mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Minta sama Allah ya Rob. Sampai syafaat kanjeng Nabi. Paham? Nah, itu syafaat dengan Rasulullah ini minta sama Allah SWT. Dan Rasulullah memang juga izin. Ini orang izin Syafaat. Rasulullah jalur syafaat kok. Karo cus pus. Iya. Akan tetapi kita bicarakan saat ini tentang syafaat yang paling agung di mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diharamkan dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta termasuk orang-orang yang beruntung memperoleh syafaat beliau. Karena sebagian orang semoga Allah memberinya hidayah menuju jalan yang lurus dan Pemahaman ini haruslah diluruskan. Mereka berkata tidak boleh meminta, memohon dan berdoa kepada Nabi Muhammad syafaatnya di dunia. Karena syafaat itu tempatnya bukan di dunia. Ini ini eh, ini dan bukan saat ini tiba waktunya. Syafaat itu di, kedudukannya di hari kiamat. Kita katakan sebagai jawabnya bahwa kita tahu bahwa syafaat itu kedudukannya di hari kiamat bukanlah saat ini dan bukan tempatnya di sini Beliau tidak memberi syafaat kepada siapapun sekarang ini kecuali dengan izin Allah. Perkara ini tidak perlu penjelasan. Namun ketika kita memohonnya dan mengatakannya, Ya Rasulullah, kita memohon kepadamu syafaat dan berharap darimu syafaat kita berkeyakinan bahwa beliau yang berhak memberi syafaat, maka kita memintanya melalui pintu doa. Dan ini bukan sekarang, bukan perkara asing. Karena sebagian sahabat meminta kepada beliau syafaat. Kisah yang cukup terkenal dari salah satu sahabat, yaitu Sawad bin Ghalib. Yang datang dan membacakan bait puisi yang cukup terkenal di mana beliau berkata, Fakulli syafi'an yawma ladu syafa'atin siwaha bimughlin an sawad ibni qaribi. Jadilah pemberi syafaatku di hari tidak ada syafaat selain syafaatnya yang dapat mencukupi Sawad bin Ghalib. Bin Ghalib di sini. Eh, datang salah seorang sahabat yaitu Bajid bin Gaddud. Bajid bin Gaddud dari Oman datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilaika Rasulullah qad أتيتي مطيتي تجوب الفيافي من أمامي إلى العرش Kepadamu Rasulullah SAW kendaraan-kendaraanku berlari kencang. Menjelajahi padang pasir dari Oman menuju Arji. Anak Arji. Di sini juga di dalam salah satu syair itu, di Gibah itu. Untawi. Waktu istilahnya dari Mekah. Mau diajak ziarah sama pemiliknya ke Medina. Itu langsung jingga seneng istilahnya dia bisa ngomong, ayo cepat katanya untuk orang sambo omong gengono ngono. Aku ngerti, aku orang ngarani gue kekasihku. Aku orang sambo judi yang aku mudeng alamatnya. Tak mangkat aku dewi dono. Jadi mencolok untuk mudeng alamat Rasulullah SAW. Masa kue kalah karena unta. Orang Oman ini, kepadaku Rasulullah kendaraanku berlari kencang, menjelajahi padang pasir dari Oman menuju Arsy. Artinya aku datang kepadamu ya Rasulullah dari Oman dan saya telah melalui daratan. Pegunungan lembah aku datang kepada Rasulullah SAW. Ilaika Rasulullah, khabat mati, mati yati, tajubul fayati min Oman ilal Arsi. Mengapa litashfa'aliya khairah man wati'at harah agar engkau dapat memberi syafaat kepadaku wahai sebaik-baik orang yang melangkah di atas bumi. Jadi ada orang dari Solo mau pergi ke Mekah Madinah ya, Jadi beliau mengatakan kepada Rasulullah kendaraanku berlari pesawat. Hmm, yes. Menjelajahi padang pasir di saya ini. Jadi kita bisa dari Indonesia ya Rasulullah aku datang mendatangi tempatmu. Harga ini. Aku ingin syafaat. Mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oh. Wahai sebaik-baik orang yang melangkah di atas bumi. Sampai akhir bait puisi yang ada. al Fatih meminta syafaat dari Rasulullah tidak menyalahi tauhid. Meminta syafaat dari Rasulullah tidak menyalahi tauhid. Sesungguhnya ini adalah perkara yang disepakati kebolehannya. Mengapa? Karena orang yang meminta syafaat dari Rasulullah tidak memintanya sekarang ini agar diberi agar berdiri memberi syafaat, namun memintanya agar mengingatkannya dan berdoa kepada Allah seperti seorang yang berdoa, Ya Allah, aku memohon kepadamu surga dan berlindung kepadamu dari neraka. Apakah sekarang ini dapat masuk surga? Sesungguhnya kita meminta surga agar ini menjadi amal soleh. Jadi kita berubah. Ya Allah berilah saya surga. Apa langsung lebu? Kan orangku. Ya Rasulullah berilah saya syafaat. Apa langsung lebu? Kan nanti juga dapat. Gitu dong kan maksudnya. Jadi ada doa yang model seperti itu, Anda tidak bisa mengatakan, Ya Allah, berilah saya surga, langsung masuk surga. Rasulullah akan memberi syafaat nanti lah ya, ya Rasulullah minta syafaat ya engkau ya engkau ya oh, maksudnya. Aku bermunajat kepada Allah sehingga aku memohon surga dan berlindung dari neraka dan aku memohon kepada Allah agar termasuk orang-orang yang menerima syafaat Rasul Muhammad SAW. Dan sesungguhnya tatkala kita berdoa dan mengatakan Salam sejahtera bagimu ya Habibullah. Salam sejahtera bagimu ya Rasulullah. Lalu berucap ya Rasulullah, jangan lupakan kami dari syafaatmu. Nabi pembawa hidayah, jangan lupakan kami dari syafaatmu. Apa yang salah dari ungkapan semacam ini? Bukan artinya aku saat ini mengatakan Berdirilah sekarang dan berilah syafaat kepada kami ya Rasulullah. Sesungguhnya aku memohon dan meminta kepada beliau karena kita mengetahui bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik perantara. Jadi bukan terus ya Rasulullah saya ini minta ini dan Rasulullah hajat. Oh, Jadi kan meminta sebagai permohonan kepada Allah SWT melalui Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita terangkan di beberapa malam yang lalu. Insya Allah nanti akhirnya Muhammad yang Hussein menyampaikan nasihat dari Habib Muhammad bin Sigaf. Ya, nanti kita akan lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah Adada ma fi Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi ma ba'du Berkata beliau Gumar Zakaf Imam الإمام fi في An عن Utsman Al jairi itu beliau menukil dari Imam Qushairi yang mana Imam Qushairi juga menukil dari Abi Utsman Al-Jairi berkata As-sohbah ma'allahi bitahsinil adab wa dawamil haibati wal muraqabah caranya kita ini bergaul dengan Allah kita ini memperbaiki adab dengan Allah dan kita selalu merasa takut kepada Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya memperbaiki adab ini bagaimana? Yang ngasih kita makan siapa? Yang ngasih kita nafas udara, yang ngasih kita minum pantas kalau kita melanggar perintahnya. Enggak pantas. Kalau kita melanggar, nggak punya adab ini berarti atau sopan santun. Wasyuhrah ma Rasulullah SAW ittiba'i sunnah wa luzumi zahiril ilmi. Dan cara bergaul dengan Rasulullah SAW itu dengan mengikuti sunnahnya dan kita melazimi ilmunya Rasulullah. Maksudnya melazimi ilmunya Rasulullah, mencari ilmu tentang Rasulullah SAW, mencari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Kita duduk-duduk kayak gini tadi. Yang dibacakan sama Habib Syekh, yang dibacakan sama dan ditulis oleh Abu Umar. Ini semua ini warisan daripada Rasulullah. Kalau misalkan sekarang ini ada sandalnya Rasulullah, disuruh megang sandalnya Rasulullah mau nggak? Mau megang sandalnya Rasulullah? Ditapu kayak sandalnya Rasulullah mau Beb. Padahal Rasulullah nggak mewariskan sandal. Yang diwariskan sama Rasul ini ilmu. Kok majelis ilmu sekarang banyak ya gak seneng sama majelis ilmu? Kan aneh. Warisnya Rasulullah gak seneng. Wasubah ma'aulia ilahi azza wa jal bil ikhtiram wal khidmah. Adapun caranya kita bergaul dengan para walinya Allah itu dengan menghormati dan dengan khidmat itu mengabdi. Ngabdi itu apa? Dengarkan perintahnya, bantu, duduk bareng. Ini caranya bergaul dengan para wali Allah. Wasuhbah mal ahli bihusnil khuluk. Caranya bergaul dengan keluarga dengan akhlak yang baik. Wasuhbah mal ikhwan mil busyri malam yakun ikhman. Dan bergaul dengan masyarakat. Masyarakat saudara-saudara kita sesama muslim. Ini dengan selalu kita memberikan sesuatu hal yang bisa menyenangkan dia ingin-ingin apa kita turuti kan tidak apa-apa. Walaupun kita agak berat sedikit kita turuti saudara kita sama muslim, menyenangkan ini pahalanya besar. Idkhalu surur ala qalbi muslim afdalu min ibadah di sana. Kita menyenangkan hatinya seorang muslim, ini lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Ya, siapa bisa jamin kita berumur sampai 60 tahun? Cukup kita nyenangkan hati saudara kita sama muslim. Lebih afdal daripada ibadah 60 tahun malam ya pun isman tapi jangan dalam perbuatan dosa tidak nyolong dalam. ya ini bukannya nangkep ini merusak ini namanya tapi selama tidak ada dalam perbuatan dosa ini tidak apa-apa kita nyenangkan saudara kita sama muslim amal yang sangat bagus wasuhwa mal juhal bidwailahum merahmah bihim imbah dan kita bergaul dengan orang-orang yang bodoh Maksudnya orang-orang bodoh, orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang nggak suka sama kita, gimana cara bergaul dengan mereka? Doa akan mereka dan bersifat kasih sayang kepada mereka. Kemudian di sini dikutip juga nasihat daripada seorang sufi Ibrahim bin Adham. Qala sahibtu rijalan bi itu benar. Bahkan yusinuni Aku punya teman, seseorang yang sering khalwat ada di gunung di daerah Libanon. Dan mereka semua itu ngasih wasiat sama aku. Idza raja'ta ila ahli dunya fa'idhum bi arba'i khisalin. Kalau nanti kamu sudah turun, kamu kumpul sama masyarakat umum, ingatkan mereka sama empat perkara. Kullahum. Katakan sama mereka, Man alladhi yukthiru al-akla bil laili la yajid la yajidu li ta'ati ladzatan. Barang siapa yang banyak makan di malam hari, maka dia tidak akan mendapati kenikmatan di dalam berbuat taat kepada Allah. Wa may yukthiru nauma la yajidu lil umri barakatan. Barang siapa yang memperbanyak tidur, maka dia tidak akan memperoleh keberkahan dalam umurnya. Katanya dokter ini manusia disuruh tidur sehari 8 jam ya. Eh. 8 jam ini sehari 24 jam jadi sepertiga ya. Anggap aja kalau kita hidup 60 tahun Sepertiganya berapa? 20 tahun cuma dibuat tidur Oke, hikayatnya kaum solihin itu Kalau kita baca sejarahnya kaum solihin itu ada di antara mereka yang wudhu isak dipakai untuk wudhu dipakai untuk sholat subuh juga bisa. Di wudhu untuk sholat isa dipakai untuk sholat subuh juga bisa. Sholat isanya awal lah ini ya. Yang jangan wanita juga bisa tidur dulu dalam sholat isa nanti bangun jam setengah tiga sholat isa melek sampai subuh gampang kalau gitu. Ini sholat isa di awal waktu tidak batal wudhunya sampai sholat subuh. Kenapa tidak tidur sama sekali? Ada juga diceritakan pernah suatu ketika kalau dasar Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Abdullah bin Umar Asyatiri ini yang mendirikan Tarim ada di Hadramaut. Saya Mas Syatiri yang kadang datang ke Solo ke Indonesia itu anaknya. Itu beliau waktu dulu datang ke pondoknya Bipali, Bipali Harsi Syaibul Maulid. Itu dia waktu itu bawa peralatan, bawa kasur lipat waktu itu zaman itu. Itu ditaruh Waktu itu beliau datang belajar Belum sempat gelar kasur lipatnya Mau tidur tuh Iman-iman baca buku kita belajar kita belajar Akhirnya sampai empat tahun kasur lipat itu masih begitu Belum dibuka sama sekali Dari datang mondok sampai pulang masih belum dibuka sama sekali Waman tolak yang terburu di barok. Barang siapa yang mencari keriduan dari manusia, mencari istilahnya kedudukan di sisi manusia, Jangan kau minta kedudukan di sisi Tuhan. tak mungkin dapat. Yang penting nyenangkan orang. Perintahnya Allah di nomor dua dan yang penting namanya jangan sampai jatuh di sisinya orang. Ini orang-orang yang demikian ini, yang penting namanya di depan manusia Allah, ini nggak mungkin dapat keridhaan dari Allah. Dan orang apabila sama dan orang apabila dia beribadah terus sama Allah, itu kalau Allah sudah cinta sama dia, seluruh makhluk jadi cinta sama dia. Ya, Dalam hadis saya, wabudi alahul gobul fil arad. Dan akan ditaruh di hatinya kaum muslimin, ditaruh rasa diterima untuk dia di muka bumi. Diterima ini maksudnya apa? Diterima sama kaum muslimin. Bahkan ada yang mengatakan diterima sama seluruh makhluknya Allah. Bahkan termasuk hewan dan alam, alam dan alam semesta ini. Ada orang soleh dulu ditangkap sama raja, dimasukkan ke penjara, disiapkan makan yang sudah berhari-hari tidak dikasih makan. Ketika matanya dilepas, matanya cuma duduk di di depannya dia. Kenapa? Takut mengenai orang yang soleh. Sayyidina Umar bin Khattab Suatu ketika terjadi gempa di Madinah Jadi gempa di Madinah Beliau ngetuk tongkatnya ini ke bumi Alam A'adin Apakah aku ini tidak berbuat adil sebagai pemimpin? Langsung tenang tumpahnya. Nah, ini kenapa? Dicintai sama Allah. Jangan mustahil, tidak masuk akal. Ya, akalnya ini tidak bisa dimasuki kalau gitu. Ini orang cinta sama Allah, Allah berhak berbuat apa pun untuk dia. Loh. Dia dicintai sama Allah kok. Bahkan ditinggikan kedudukannya di dunia nanti, apalagi nanti di akhirat. Umaitulu kalam bifudulin al Kalau Fala yakhruj dunia alal islam Berarti siapa yang banyak omong terhadap apa-apa yang tidak ada perlunya Atau banyak omong untuk ngerasani orang Maka dia tidak mas, tidak keluar, akan keluar dari dunia ini dalam keadaan Islam Dalam hadis itu ada ceritanya jadi wakil pernah seseorang itu ngomong dia merasa omongannya itu nggak ada artinya omongan biasa aja tapi dia jatuh akan dari ramuan tersebut dia akan dijatuhkan ke neraka abadu minat ya lebih jauh daripada suraya. kurang lebih katanya perjalanannya perjalanannya dia dari dicelupkan diuncalkannya ini 70 tahun tapi kalau misalkan ngambil batu dilepaskan satu jam baru sampai jauhnya seberapa itu kira-kira nah itu gimana kalau 70 tahun baru sampai Falyatruk talibul khalasi wal farahi billahi ta'ala wa surur bih hadil majalis wa'amah maka orang-orang yang senang yang bergembira dengan Allah Subhanahu wa taala maka hindari majlis-majlis perkumpulan-perkumpulan umum Maksudnya bahwa perkumpulan yang di situ gak ada manfaatnya. Majelis yang di situ isinya cuma ngerasani, ngerumpi, ngomongin orang. Beliau bilang ngomongin istrinya orang kadang-kadang. Nah, ini hendaknya menghindari majelis-majelis yang demikian. Wayang tani musafa waktihi wa khalwatihi birabbihi wa al mu'minin az-zahidin al-mudzakirin billah al-qani'in minat dunya bil yasir. Dan dia menghindari majlis yang tidak ada manfaatnya dan dia memanfaatkan waktunya untuk menyendiri bersama Tuhannya. Maksudnya apa? Ibadah. Dan untuk memanfaatkan waktunya untuk datang ke majelisnya kaum mukminin. Orang-orang yang mukmin, az yang zuhud, tidak cinta sama dunia, yang mengingatkan kepada Allah, yang merasa kona'ah dengan dunia walaupun cuma dapat sedikit. Bukan orang yang tamat dengan duniawi, Wafi fil hadis al-qudsi anna idza muntazilat qulubuhum min ajli. Dan dalam hadis qudsi diceritakan aku ini kata Allah, aku ini bersama dengan orang-orang yang hatinya hancur karena aku. Adapun pertemuan-pertemuan yang gak ada manfaatnya itu bagaikan racun yang mematikan dan bagikan sesuatu yang bisa mengurangi nilai agama kita. Hati ini kan istilahnya hati ini kalau kita datang dengarkan gosida walaupun apa maatnya hati ini kerasa senang. Dengarkan ceramah hati enak. Kita lihat TV ada, lihat TV lihat auratnya orang perempuan, keadaan hati itu selain. Apalagi kalau duduk kumpul bareng-bareng, riba ngerasani orang. sama Allah, lebih gelap lagi nanti bakalnya hatinya. Janganlah kamu datang ke masjid-masjid yang tidak ada gunanya. Kecuali illa kita kita wal hidayah inkana min ahliha. Kecuali kalau kamu ini memang bisa orang yang ingatkan dan bisa ngasih petunjuk. Saya tidak apa-apa saya ikut duduk-duduk gini dulu. Awalnya saya nanti gabung, nanti lama-lama saya kasih petunjuk, saya kasih nasihat, sama insya Allah mereka semua bisa berubah. Nah, kalau memang mampu seperti ini, tidak apa-apa. Duduk-duduk kumpul-kumpul bareng-bareng gitu nggak apa-apa. Tapi kalau nggak mampu, jangan. Akhirnya niatnya mau merubah malah katut. Fa'inna fi majalisin wa khawdihim al-fadhan tu'addi ilal kufri na'udzubillah min dhalik. Karena sesungguhnya di antara kadang ucapan-ucapan sendal gurau sendal gurau itu itu terdapat ucapan-ucapan yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Maksudnya apa? Hampir bisa dikatakan kufur. Kadang nanti guyon-guyon, nek kowe sholat toh, aneh-aneh bagiku sholat ini orang wajib. Ini orang ngomong gini ini bahaya. Yang nah, sholat ini rukun Islam disepakati sama semua ulama, hukumnya wajib dia juga enggak wajib. Ini bahaya ini. Maka bakar fi nasir fa jima yang bang istirahat anhu min aqwalihim kalaman mufidan amalu.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 Mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan. boleh boleh jangan sedikit sedikit yang banyak Oh iya. Ustaz Ansori mungkin yang menjawab. al Luqman. Kok bisa istilahnya Surat Al-Luqman kok sampai mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi. Sampai masuk Al-Quran. Sampai luar biasa istilahnya. Padahal beliau bukan Nabi, bukan Rasul. Yang saya pernah dengar itu, kalau nggak salah, Luqman Al-Hakim ini bukan Nabi, bukan Rasul. Tapi dia ahli hikmah. Dia berguru sama seribu Nabi, dan berguru dengan dan jadi gurunya seribu nabi juga berguru pada seribu nabi dan jadi guru daripada seribu nabi ya cukup itu yang saya katakan teman-teman ahli hikmah yang luar biasa dari hebatnya dia dari begitu ucapan-ucapannya ini mengandung hikmah luar biasa tapi ucapan-ucapannya itu dibawakan oleh Allah dalam Al-Quran Iya, maaf Ustaz. Pasti, pasti orang baik, orang soleh, ulama besar. Jadi ucapan-ucapannya yang begitu indah Insya Allah dibawa ke Al-Quran Seperti Khidir itu ada yang mengatakan juga Nabi Ada bukan minat salihin. Jadi memang ada kedudukan-kedudukan yang luar biasa Sebetulnya begini juga Al-Quran ini Dibawakan cerita-cerita itu Yang nantinya Bisa menjadi Peringatan bagi umat Nabi Muhammad Bisa menjadi contoh bagi umat Nabi Muhammad jadi bagaimana Luqman ini sebagai seorang ayah yang menasihati anaknya. Begitu indah luar biasa. Luar biasa. Nah itulah Al-Quran itu ada contoh-contoh. Ada contohnya orang tua kafir, anaknya Islam. Ada anaknya Islam, ah, kafir, orang tuanya Muslim. Misalnya kan gitu. Ada yang orang luar biasa, istrinya yang kacau, jadi dalam Al-Quran ini semua sudah dibawakan cerita-cerita, karena cerita-cerita itu bakal terjadi pula bagi umat Nabi Muhammad di situ untuk bagaimana menjadi contoh bagi umat Nabi Muhammad berikutnya. Silahkan lagi dari laporan. Waalaikumsalam warahmatullahi Maksudnya witir, setelah witir, boleh boleh. Jadi orang kadang bingung sama satu malam dua witir. Ya sebenarnya kalau sudah terlanjur witir, kebetulan saya kepingin sholat, sholat kok, bismillah. Hukumnya gimana? Boleh, boleh aja saya nembak saya, saya ukap masalah kita mau menduakan witir di dalam satu malam. Jadi kebetulan, coba Ustaz Ansari kebantu, Anda menerangkan witir itu. Eh Ustaz Ansari, bagaimana kismak ini sedikit? Tahajud aja, jadi dia ini sudah witir, tidak bisa. Dua kali witir tidak bisa di dalam satu malam. Jadi maksudnya gini, dia mau Anda mau sholat tahajud. Habis itu witir nah itu. Sholat raweh terus sholat witir. Belum sholat witir. Nah, terawih sama witirnya. Terawih sama witir sudah selesai, kebetulan guru bangun mau tahajud. Silahkan tahajud, terasa ditutup witirnya. Gitu. Silahkan tahajudnya witirnya tidak usah jadi jangan dua kali dalam satu malam. Atau oh mungkin mau dilanjutkan sholat witirnya silahkan. Tambahin tambahin. Ya. Tapi mau tahajud tahajud lah. Ya. Wis mau geger mau gara-gara mana terus. Kalau tidak mau sholat sing penting kalau witir loro. Jangan ditutup witir lagi gitu saja. Ya. Gitu. Kurang lebihnya begitu. Ya. Mungkin sampai Mungkin yang banyak membuat bingung niku karena ada sebuah hadis ja'alu akhir salatikum fil laili jadikanlah akhir dari sholatmu terakhir itu witir maka memandang dari hadis ini sementara mungkin ada yang memahami kalau sudah taraweh plus witir maka ya sudah terakhir padahal kebanyakan kita di bulan Ramadan maunya antara sholat tahajud, sholat tasbih kan gitu maka Sholat witir ini memang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan. Tetapi Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an ini kalau melakukan sholat witir itu habis sholat isya langsung. Karena memang waktunya sholat witir itu setelah melakukan sholat isya sebelum subuh. Jadi kalau umpama jemaah takdim itu walaupun belum masuk waktu isya tapi karena ia sudah melakukan sholat isya maka boleh sholat ya sudah nah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini karena tidak begitu percaya diri apakah saya nanti bangun tengah malam atau enggak maka setelah sholat isya langsung sholat witir sebaliknya sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini sudah biasa dirinya bangun di tengah malam. Maka kalau ia melakukan sholat witir, itu nanti sehabis tahajud. Berangkat dari dua hadis inilah, maka para ulama berpendapat gini. Kalau kau memang percaya seperti sahabat Abu Bakar Siddiq, ya nanti witirnya atau terakhir. Tapi kalau tidak begitu bagaikan sahabat Omar Ibn Khattab. Nah, jadi dan ini kedua-duanya sahabat ini sama-sama melakukan sholat tahajud. Dia jangan buat ini Allah Ya, jadi witirnya yang tidak dua kali. Jadi dari salah witir itu tahajud witirnya yang tidak. Ya, dalam satu malam. Hmm. Ini tanya masalah analia. Larangan Itu nanti neng-neng akhirat. Jadi orang yang biasanya cekakaan tok, maksudnya ini ketawaan tok tidak ini. Itu nanti di akhirat saya ini rasa ini Sedikitlah nak ketawa, banyaklah nangis gue gitu. Jadi maksudnya gini, manusia itu hidup di dunia ini jangan terlalu banyak digocekan tok. Ketawaan ini bukan cuma kalau kakak, bukan. Menertawakan Allah juga. Tidak mengikuti perintah-perintahnya ini menertawakan Allah tidak mengikuti sunnah Rasulullah mendem saya kira rasakno no biyen ngomongi orang saya saiki nah sudah sampai di sini silahkan nangis gue nih, nih. Meminta bantuan siapa sudah di sana tidak ada bantuan. Amal-amal kamu nih yang akan. Kamu dulu waktu di dunia kamu mempertawakan tertawakan apa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mempertawakan perintah-perintah Allah. Kamu Ramadan, kamu malah ngombe dengan anu siang hari. Men, anu, ini, ini termasuk orang yang menertawakan. Ya, arti yang namanya tapi itu arti yang maksudnya tertawa terbahak-bahak enak sak rumah tangga ini sing siji kafir sing siji Kristen sing siji Hindu sing siji Islam sing siji Protestan sing siji orang agama satu rumah itu urip iki piye saya yakin rumah itu rumah jeblok nek kompor-kompor kami. belum belum benar Oh, tidak bisa di rumahnya rukun orang mungkin. Tidak mungkin janji Allah bohong. Ketoke rukun ngarepe, tapi jerone ruwet kabeh pasti mujazinya Allah. Kok. Jadi ada orang mengatakan saya meninggalkan sholat itu tenang. Bohong nih. Bohong seribu kali bohong. Yang tenang itu dzikrillah indul qulub dekat sama Allah. Nah, itu termasuk ujiannya tiang suami. Kami aja-aja, ya. alon dilus-lus. Nah, saya waktu dulu pernah di salah satu desa, saya bilang tu, ni bapak-bapak bukan suan badan burun, jenengan ngedoh. Beripun bik meledoi, malah kalau lulus sudah sih malah rasa nyecak, malah ngono. Saya ngelus ya di gunung ya pernah ngedoh malah kesempatan untuk untuk mencari yang lain. Dan bapak-bapak capek umpe. Jadi wong lanang gue, saya kepingin istri sama ini kudu sholat sih. Wis sholat, duduk sing apik, sing apik, tidak sing ngapik. Ojo nanti kadang kita ini cuma menyalahkan istri saya, istri saya, istri-istri. Tapi kadang suami-suami pun juga punya salah. Yang salahnya terus ditutupi dengan gayanya saya ini bertanggung jawab. Terus saya tidak sholat itu kan gara-gara saya kerja. Alah, merasa kerja wahai. Kalau saya ditanya sekarang orang meninggalkan puasa gara-gara kerja kerjanya yang ditinggalkan bukan puasanya. Kerja tinggalan. Orang mungkin pikir orang mungkin. mungkin. Salat subuh karo maghrib ning masjid. Jadi riyad apa ning kene? Maghriban ning masjid riyad subuhan ning kene entuk panganan. Sak anak bojo sak kabeh ora apa-apa. Sak kampung sak kabeh. Insyaallah sing urip. Gara-gara ora iso kerja, ora bisa beli baju rene baju akeh. Gue model apa gue anak model ora kelamben model kabeh. Apa baju kulit asli ya, kulit asli anak kelamben. Saya lihat di beberapa daerah kita kulit, uh, kulit asli ngapain jeneng ya. Jadi kayaknya ini kulit asli begini, <laughs> itu kulit palsu. Jadi kata kelamin, kulitnya asli kata al kelek ini barang kata Ya, itu materi. Saya ini kadang dulu anak barang, anak tidak sunat selentik. Nah, anak kadang masya Allah, kadang kita lihat anak-anak yang ada ini. Pasti. Harga masalahnya apa masalahnya? Itu masalah. Ini yang pokok. Ini masalah duit ini saya enteng lah. Tapi ini bobok. Tapi insya Allah berkat doa suami yang baik, atau berkat doa istri yang baik, atau berkat anak doa anak yang baik yang mungkin orang tuanya, suaminya atau istri yang tidak salah. insya Allah Allah ngabulkan juga. Allah ngabulkan juga. Ada orang yang memang keras, ada orang yang memang bismillah. Lagi ada ciri-ciri. Maksudnya jelas bojoku misalnya itu kalau ini aku sholat sakar aku dewi, oh ya wis sama bilang, aku sakar aku dewi monggo. Silahkan pulang ke depan mertua, aku tak boleh sing liyane. Alah tuwek-tuwek kemagi menora kok ngomong lanangnya, tuwek cip payu tuwek tuwek orang payu. Oh. Istilah iki ngono orang Ora Soalnya masalahnya sholat. Masalah sholat. Begitu pula ngomong lanang, Mas, kowe kene ngene terus aku boleh no, Mas. orang kuat aku tapi ngomong lanang orang sholat, ngomong lanang mendem terus ngomong lanang enak. Boleh ada hak itu. Dek kamu sholat, kamu ibadah insya Allah saya senang. Tapi syukur-syukur orang ngono misalnya syukur-syukur orang ngono. Nganggo sing halus dilus-lus lho, Mas. <laughs> Langsung nggih, Mbak. Lah ngono ya apik. Ayo Mbak, sholat. salat. Insyaallah. Oh itu dulu Laras Madio, ada lagunya itu. Nabi Yusuf ganteng sholat. Situ Zulaikha ayu sholat. Lawa diri. Kurang lebih orang sholat. Wah oh, itu proses, itu memang problemnya berat ya. Saya saya merasakan berapa orang yang didatang itu ya Allah oh, sakit ya bismillah insya Allah urusannya beda bukan urusan saya semenjak saya menjadikan anak tapi jenengan insya Allah sudah termasuk salah satu yang menasihati jenengan sudah termasuk salah satu orang yang menginginkan dia baik jenengan tidak ada tanggung jawab juga itu saja Najib, mengkaji. Lah mau tadi mata setan ini nganggo sandal. <laughs> gara-gara niatnya mata setan setan lu, iki mata aku rasolat lah motor aku Oh jadi kau di bawah gitu jaringan penerangan masalah mata setan jadi belum ya nanti bisa disetel lagi bisa radio dia ya nggak ada lagi pertanyaan lain lagi tidak ada kita tutup tapi kan di bawah buat setan sorry nggak ngerangkan dari kan jelas kan? Bismillah. Wonten jauh, laut teron fil boten wonten sholat witir satu malam dua kali. Terus umamani pun tiga, mangke cara nambangi pun. Kayak tambah kali di seng loro iki terakhir ya witir. Tadi waktu sehabis sholat taraweh tiga. Sudah ini dikatakan witir karena sudah ganjil. Tengah malam mau sholat witir lagi. Umamanya maka ada dua kemungkinan nambah dua dua jadi empat. Ya, lek digabung koyok koyok witir kan ya. ya, ya. Tapi jadinya yang empat terakhir ini sudah tidak witir. Empat empat kok. Umpama dibikin tiga pun, ini lek digabung dengan yang pertama juga tidak Maka lek ulang ya, rasah mukso mukso banget lah. Koyok koyok orang no amal lihat ini Ulang ya kan? Ya. Iya masya Allah. Manusia ya mana ya kadang ya. ini aku pikir lah Allah. Biasanya kok ditangkap teman ya orang orang dilakoni. Orang dilakoni. Saya kepingin puasa, Puasa kalau bisa itu pasti puasa Daud. Itu rasa itu rasa biasa lah eh. ini ini kalau saya senang kemis ini bisa cek sapi rasa daun-daun ini saya jelas aku cek pas butuh ini gue pas jelas butuh musim tuh lali daunnya iya. lali kan tidak bahasa daunnya kadang-kadang memang gitu bukan tapi pertanyaan Mas itu benar sering terjadi bukan tidak anu cuma maksud kita ini wis telu ya wis lah turu apa enak wis ada ibadah riane ngaji yo ya lah aku tak melanjutkan bensolah, sebab kamu mau imamnya loro eh telu lah gue ini loro terus guri melbuang pindah belakang tambah non sampai nanti terakhirnya satu berapa kok ya insya Allah di Mekah itu gitu jadi di Mekah itu nanti terawih kok, mengidiri tengah wengi jam 12 malam beda 11 rakaat gitu tuh baca aliran sing nesu ayo coba yang mencecar keliwan ini dikit lagi gitu loh oh liter 11 Titri telung. Mana jelile iya, jumlah. Iya, iya, apa nih wis sholat dua-dua. Saya ini di sana nih ya. Kaki saya ini jarang bisa kuat. Tapi ini karena kok ya kuat. Kuat bae itu Allah. gara Karena sih didelok beda. La ilaha ya, Allah akbar sing didelok tembok tembok ibadah ya, tembok semagi gitu. sini gor sarung apa tulisane sama model sama Samarinda iki kan? Delok kono sari, delok ini sapa, delok kono mana. Aduh bosan. Nah, dari sana tuh lihat suasana masjid yang ngono, Ka'bah <laughs> yang ngono. Jadi tak tuh niki karo khayal Tak dhewe. orang ora ngrungokke Quran yang mau. Ya kan begitu. aku yang ngono kuwi tak aku kan tak suka kok suwi orang mikir suwi gara-gara aku tidak suka Tapi tidak dhuwur. orang orang khusyuk memang. Khusyuk biar, khusyuk biar tuh Tapi tak khusyuke malah orang orang malah misuwi. Nek Yusuf wah kedawan mam, imam kedawan. Tapi ini orang musuh itu malah penak. Jadi <laughs> iya, subhanallah ya. Bukan ngono bukan. Maksudnya nah, itu kan suasana itu juga membuat orang itu indah. Lain, jenengan maaf maaf, jenengan itu kadang duduk di satu tempat, itu kadang betah, gitu. kadang enggak. Itu suasana masalahnya. Jadi tidak salah seperti kemarin itu membahas bab sholat khusyuk. Dia ya ciptakan suasana yang indah kepingin sholat khusyuk, tambahnya wong sholat aku ya ini Arab sholat ini boleh onggon diri sholatnya itu tempatnya tertentu di masjid misalnya rutin masjid A misalnya kuwi sebelum ke masjid ke ya iso aku so resi lambine sing api mangkat ning masjid nawe itu sholat duhur neng masjid A misalnya karena melaku tenanan kuwi tekan kono kok sholatnya khusyuk Hayo ya bar apa pabrik isine tiap capek kan kuwi Contang contang gergai kakurit nonton. Jadi malah ya lah bisa perang usah. Lah ya sekali. Karena ini tadi nagurakat, ragat. Harap wudhu wudhu ya barang yang ngerti ya Allah wajahku ini nanti. Untuk rasa orang rasa bahasa Arab, orang muda dengan bahasa Arab ya. Ya Allah, aku ingin wajah cahku telah di akhirat menjadi wajah-wajah yang terang benderang berkat bekas-bekas wujud ini. Gimana? Ya Allah jagalah wajah ini juga mata ini ini kabeh jangan dimaksiat. Ya Allah tangan. Kira-kira ini kudu kaya ngono ini mesti khusyuk. Wong kudu terang ini mau. Sing ini iki Udu dingin ini ora. Oh, ora digujung ini, kene Ramadan ini siang ini Terus tangan ger. Silet ini sikil ini. Wis ora kudu kan khusyuk piye jalan. Tapi banyak Wis ya. mumet cilai. Dan dia berhujung yuk yuk. Jadi ya Allah, ya bukan tidak boleh, boleh. Cuma terus sholatnya sekarang Mereka. Dan sampai ulama itu pinteran gari. Nah Isa kamu tuh punya baju khusus buat sholat. Jadi kalau masalah sholat itu baju yang dipakai itu diganti langsung lagi, pinjam. Wah kesuwen teh ora sholat ya wes. Yang kepingin rusuh, ngono orang, ya, ora ya rasa padha aku gendam gendang bismillah. Beliau masjid sih kira-kira sholat cepat, beliau sih anu ngono sisa enggak. Otak Jumat barang aja dua sholat pendek ini nangke. Lalu awal dewi ini kok jujur saja ini kepingin cepat kabeh saya ini tak kok ini jujur ini kepingin piro di sebelas. Lalu jujur, kepingin sebelas ini pun terawih papat-papat enggak. Dan terus itu langsung Sekolah sisa enggak, langsung soli niat sholat terawih rak witir sisan lillahi taala. Wah, sebenarnya Kulhu sama alif lam mim. Allahu akbar kul huna yasin Allahu akbar Wis iki sekolah salat ning ngono nek jujure menungso model-model awak kul. nek jenengan insyaallah ada. <laughs> Eh dhewe dua ini jenengan kok menungso iki subhanallah milih kau cepat orang-orang anu tapi maksud kita ayolah usahakan kadang manusia itu ada asik di mana ngaji nek asik di ngaji itu terus peter terus ngaji dia banyak supaya tambah nikmat terus Allah akan membukakan hati ini dengan berkat Al-Quran itu tadi. Senangnya sholawat, itu kayak terus, aja lali ngaji, jangan orang keliru ya. Dia ya sudah senang ngaji terus tidak mau yang lainnya, tidak mau dikir, tidak mau enggak. Ngaji itu diprioritaskan, yang lainnya di bawahnya. Wah, oh, aku ini sholawatan bisa khusus, sholawat prioritaskan ngaji dan ini di bawahnya. Terus. Misalnya nih sholawatan sak jam ngaji bisa setengah jam, orang rapa apa orang dosa. Nek ngaji geleme setengah jam tapi nek selawat geleme sak jam ya sak karepku to, tidur, Wong aku ki sing duwe utek ni aku. Aku kan nek ngrungokke kowe ngaji malah mumet. Soalnya keliru kabeh misal gitu. Dan sing ngaji wong enak suarane penak ya tak rungokke seneng. Coba kamu ngaji ni sudah sih. Sampai si bosan kamu ngaji ni sudah. Sak dunia niru sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hilang. Padahal aku rasa niru ya. Loh subhanallah suara itu jeneng ya. Darah rumah kening Solo terus nunggu neng Mekah. Yuh, imam yang ku krungu neng radio biyen. Alah desa menten dulu nih. Ya. Tapi karena enaknya seneng, karena seneng ngono lho. Jadi terus sudah sing wajib jam-jaman pena. Nah karena nikmat, ada orang yang mungkin senengnya dia duduk tafakur. Bukan terus dia menghilangkan sholatnya, menghilangkan ngajinya, tidak ngajinya tetap tafakur dilebihkan sedikit. Karena sewaktu tafakur nanti hati ini semua akan dirubah oleh Allah menjadi hati yang nikmat. Akhirnya ngaji ini bisa punjul, ibadah bisa punjul ngono. Jadi aja kok gelem ini orang gelem ibadah. dia aja dong. Karena terawih itu ya gitu juga. Tidak usah ke susu-susu, bisa mau ke susu. Ayo, tergantung. Sawu subuh wakum baina tasbihatus subuh minta mami sholat. Rasulullah itu sholat ning wis ning guri didelok sapa daripada dulu kamu dengan iya, Pak nah, iya pakai ayo sawu subuh kakem ya rapet rapet ini kan rapat bisa begitu Rasulullah perintah Pak sawu subuh kakem orang di diperintah wong-wong wis manut mudeng sahabat Rasul saw. Rasulullah mengatakan merapatkan sofi tidak usah pakai perintah mudeng Rasulullah itu lihat ke belakang gunane ngerti sapa tangguriku oh sepe sepe, dua-dua ya pelan Rasulullah Orang saya kayak oh, sini mana kelompokan muslim yang gini kan bawan muslim bawan bawan pedang sih kira nyampe. Saya tak mengat mangat yang ini aduh kok wes sujud mana. Agar aduh wes tidak mana. Kono kapok. Ya Rasulullah ngerti kono. Iya jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akbar misalnya. Rupanya raja suwi itu, uang itu dengan itu suwi. Eh, oh ditemi kalau Rasulullah. mungkin Rasulullah itu apa yang terjadi di belakang. Dijelok, semua suku aku delok model wong semanggi kidul. Eh, mercon kabeh lagi model iki. Dapat Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Tapi tidak menghilangkan demak nina dan sebagainya. Istilahnya ngono kuwi lho, Jadi sing ada besok ke makmumnya pedagang-pedagang orang Jumat kan mulai jam siji kudul seperempat jam setengah dua jam dua ini bos bosnya majikannya eh masjid itu rakun kok. lapor ya Rabi Syafid. nah bos saya ini bilang min dzalik. Kenapa? Saya Jumatan tapi diomeli, be Masjid bukan situ, Pak. lo apa sebab? Eh, lo tidak tahu itu sudah kemasukan setan. Sik, sik, sik. Aja bos setan-setan ini bos mau nopo Dan saya itu sholat sholat mulai masjid di masjid ah. Oh ya pantas. Mulai setengah loro Sholat terawih pada Jumat, ya sholat Jumat ya maksimal. Sholatnya taruh maksimal seperempat jam. Jumat khutbah ya orang belum menit wes. Sisanya gue manam. Terus aku kerjanya. Jadi mbak lebih sholat iki orang belum sholat setengah jam. Orang-orang kali setengah jam mungkin. Satu satu saja. Ya sampai sampai sampai sujud sungguh, rukuk sungguh. Lah ya kowe lho saya di situ khusuk ora apa-apa nek kowe khusuk aja kerja ning nggon pabrik wong kuwi nek. Kerja nggone pabrik sing duwe masjid kuwi mau wae. Dadi kowe aman. Dadi mulai karo bosmu bareng. Dadi aja mbok salah. Kok salah ke bos. Ini hati-hati kadang ada orang ngalah nyalahkan gitu itu tidak usah. Dia ya wajar Bos itu biar jam satu balik, balik jam 3, jam 2. Gara-gara terus masjid. Habis sunat itu ada pengajian, masuk pengajian saya tinggal. Pengajian itu kan lebih abdul daripada kerja di pabrik. Ya, yang betul, ojo ning pabrik, pengajian tok wae. Itu pabrik kok salah-salah gini. <laughs> Ini banyak yang lapor sama saya, ya Habib iya, Suhan. Ngajal saya tanya sama muridnya bebe Syekh, waduh. Muridnya bebe Syekh kayak ngono kuwi, kerja ya kerja. Gak ada loh, katanya ada acara sama Abdul saya orang enak. Saya nggak melu-melu aku tak usiri. Ini nyabut gaya, nyabut gaya lebih Abdul. Ya bukan terus kerja terus ngilangin sholat. Sholatnya tetap, jumatannya tetap, tapi terus tahu jamnya. Nah kecuali ini Ramadan bos-bos itu rada ngerti. Eh jam rolas sih luwe. Jumatannya yang ngusit aku, aduh. Terus manggil gitu. Kita kumi jubinnya gini, Wah, nek duhur wi, wala lah, karena Ramadan kaya ana banyu-banyune kuwi. Tidur di atas air. Wis wala khotbah Aisyah muslimin wis wis turu. Ora ngenteni khotbah iki wis turu sing sadem mena. Wa sumuratul mu'minin rahimakumullah. Ngene ta. Lah sing masalah muslimin iki Pak rampung nunggu ya turu. Oke. Gue pas khotbah kedua cawe ya. Iki khotbah kedua. Oh ya, ومسن سلم وزفا وأنعم وتفضل وبارك jadi ini biasa jadi wong wong ora mbok salahke orang di moto Di moto merem ya wajar ngono ya lho jadi ayolah jadi wong sing enak-enak wae dipaske sesuaikan sing enak tonjolkan yang ini yang ini kurang sini ya wis wajar sing kene memang ahli Quran, ini ahli fikih, ini ahli apa, ini ahli dikumpulkan jadi satu jadi majelis. Sumantu kini orang iso jawab, ana sing jawab, ana ora iso jawab, kene sing jawab, kuwi jenenge majelis. yang mbok Pak Nah, Lah ini bisa sing kerja kuwi tok, ora dadi wape. Merinteng dhewe. Aki srek tayangan wong orang ora tau. tayangan, rene. Ya ora dalan. Jadi kafe ini perlu kerjasama, drone Kalau tidak ada kerjasama, tidak ada kekuatan. Ya wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita ketemu bisa malam di semalam. Insya Allah ada acara kataman di Masjid Rian. Ya, ini tetap juga habis kataman nanti kita sama-sama di sini. Insya Allah, Insya Allah, dan Insya Allah apa namanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan disiapkan untuk bisa Insya Allah ada ustaz-ustaz kita juga yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan mudah-mudahan kita doakan dulu di malam hari ini tadi jam sepuluh kurang lebih tetangga kita ibu daripada Ibu Daryanto meninggal dunia yang bernama Ibu Hartini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah melapangkan kuburnya, Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal baiknya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan dia di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya dan dosa keluarga besarnya. Begitu pula seluruh dosa ahli kubur minal muslimin wal muslimat. Allahumma qfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma qfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma qfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anha. يا أرحم الراحمين جاء خير البرية على هذه نية وكل صالحة بسر الفاتحة Ayah Syekh bin Ahmad Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Hasani Ayah dari saudara kita Hashim ya Al-Hasani meninggal dunia tadi pagi. Tadi sudah dimakamkan hari ini. Ya kebetulan saya ini baru datang. Baru datang dari Jawa Timur. Kemarin yang dari datang. Muhammad ya, Muhammad bin Syekh. Ahmad bin Syekh Al-Hasni. Ya, Ahmad bin Syekh Al-Hasni. Beliau tetangga dan putra beliau Salah satunya mendapat keponakan saya. Dan beliau orang baik. Dan Ibu Aisyah juga istri beliau <clears throat> luar biasa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala saat ini mengumpulkan mereka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga yang ditinggalkan pula, keluarga dari Ibu Hartini dan keluarga daripada Habib Ahmad bin Syekh Al-Fasani Semoga Allah menjadikan keluarga-keluarga yang sabar, keluarga-keluarga yang dapat mendoakan mereka dan selalu bermanfaat bagi kedua orang tuanya di Fatihah. Semoga Allah memperjumpakan kita dengan Lailatul Qadar dan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah siang kita, semua amal-amal ibadah kebaikan kita di bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan yang lalu. Semoga Allah memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat dan akhir usia kita semua dengan husnul khatimah dimudahkan semua amal-amal dan doa amal ibadah kita, mudah dalam menjalankan ketaatan dan mudah pula dalam menjauhi maksiat dan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba pilihannya yang telah dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga bila hisab dan dikabulkan semua hajat-hajat kita, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat semua bentuk bencana dan musibah digantinya dengan kebaikan dan kenikmatan. Semoga Allah menjadikan keluarga-keluarga kita keluarga yang min ahli Al-Qur'an, keluarga yang min ahli Al-Qur'an, keluarga ahli Al-Qur'an, ahli solat, keluarga yang selalu mendirikan solat, keluarga yang selalu mendirikan solat. keluarga yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad keluarga min ahli sunnah wal jamaah ya rabbal alamin bijai khairi badiyah wa ala hadiniya wa bunyatul salihah wa ala man wa ajdaduna wa asrabuna salih sirri fatihah ya rabbana darabna واستر wa العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع إلى ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم عند الحمد وآله والسعد عداد قص والحمد لله بالبدء والتنام تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل Ya Karim Alhamdulillah kunduri pun akan sugeng bagi seluruh pendengar radio Al-Hidayah Al -Hidayah dan Radio Rakosa di saat ini jam 2 lebih 10 menit silahkan untuk mempersiapkan sahur mudah-mudahan Allah memberkati kalian pula amin ya rabbal alamin wal afu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh